Dengan zikir yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan Rasulullah, kita akan bisa dekat diri kepada Allah. Nah, dengan setan juga ada ucapan-ucapan demikian. Dengan ucapan-ucapan jorok, dengan kata-kata yang jorok, dengan kata-kata yang keji. Nah, itu nanti setan juga mau mendekat. Jadi demikian caranya. Jadi apa? Bisa dengan ucapan seperti jampi-jampi, mantra-mantra, mantra-mantra bisa kan kata-kata yang jorok, kata-kata yang keji, kata-kata yang apa itu yang menyakitkan kalau didengar telinga orang baik itu kata-kata yang ya itu setan pasti apa? Dia pasti mau dia. Kalau kita mau ucapan-ucapan itu pasti nanti akan apa setan mau mendekat diri. Itu ubahnya kalau kebaikan kita kepada Allah dengan zikir, dengan sholat, lah itu dia dengan baca Al-Quran, pasti Allah akan dekat dengan kita. Kalau dengan setan, sebaliknya, asal kita mau kata-katanya jorok, nanti ya pasti dia. Kata-katanya keji, pasti kita, setan akan dekat. Akan mau membantu, akan membantu kita, membantu minta pertolongan apa demikian. Bisa pula dengan perbuatan, seperti menyembah bintang-bintang, dan perbuatan-perbuatan yang pasik lainnya. Jadi seperti sujud pada matahari, sujud pada berhala, sujud pada apa? Pada pohon, pokoknya sujud pada kuburan, seperti dijelaskan tadi dan lain sebagainya. Itu dengan perbuatan namanya sujud. Atau dengan ruko, ruko kepada sesuatu, jadi ya, rukuk, bukan rukuk kepada Allah. Demikian. Atau dengan perbuatan maksiat. Bagaimana saya tuh pernah ada seseorang beri, diberitahu memberitahu saya itu orang pengen kaya, ingin kekaya, datang ke dukun, datang kepada paranormal, datang kepada dukun itu, datang kepada tukang sihir, dikatakan katanya untuk itu kamu mencuri celana dalam tangga kamu. Nanti simpan di dalam daringan, tahu daringan tempayan tempat air yang besar itu itu disimpan di kamar kamu kalau kamu ingin sugih ingin kaya itu kan dengan, dengan perbuatan namanya dengan perbuatan maksiat nah itu itu dengan perbuatan lalu nah, dengan itu setan mau bantu kemudian apa jadi kaya dan lain sebagainya setiap tahun demikian setiap tahun nanti kamu harus mencuri lagi harus mencuri lagi harus mencuri lagi dan lain sebagainya itu itu caranya, itu dengan perbuatan, dengan perbuatan-perbuatan maksiat, dan perbuatan yang fasik dan lain sebagainya. itu. Kemudian yang men, apa? Bisa pula dengan perbuatan eh yang ketiga dengan eh, dan bisa pak Menurut, menurut, menurut Ibu Kudamah Rasulullah yaitu adalah ikatan-ikatan dan mantra-mantra yang diucapkannya atau ditulisnya yaitu definisi yang selanjutnya yaitu <clears throat> eh, menurut ya eh, bisa dengan iktikot itu ya yang paling atas bisa dengan iktikot dengan keyakinan ya, jadi bisa kita data ini dengan keyakinan jadi pamannya meyakini bahwasanya booster yang biasanya orang-orang yang itu kan itu tidak mempan di bedil kalau membawa itu nah, itu kan dengan sihir juga itu nama perbuatan dengan perbuatan meyakini keris ini nanti bisa mendatangkan manfaat dengan etikat membawa itu maka ini besi kuning ini bisa demikian demikian dan lain sebagainya itu namanya dengan etika dan nanti kemudian setan membantu benar gitu. meyakini bukan suruh meyakini pada Allah meyakini benda ini biasanya kalau orang-orang Indonesia kalau ke Mekah ke anu tuh pengen beli akik Sulaiman di sana nanti bisa untuk demikian demikian itu namanya dengan apa dengan keyakinan dengan menggadekan keyakinannya. Jadi itu bukan untuk keimanan yang benar, jadi meyakini pada yang batil menjadi yang hak. Itu nanti setan kemudian bantu benar. Ya benar seperti meyakini kul buntut demikian bukan? Kemudian akhirnya dibedil tidak mempan dan misalnya kan sihir itu. Ini ya kan bantuan dari setan itu demikian. Itu namanya dicapai dengan apa? E, tikat dengan keyakinan demikian itu bisa dengan iktikad jadi menurut jumhur ulama perkara yang luar biasa yang muncul dari jiwa yang jelek sihir itu adalah menurut jumhur perkara yang luar biasa yang muncul dari jiwa yang jelek yang jelek dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan tertentu perbuatan-perbuatan yang jelek tadi itu pasti dengan perbuatan jelek luar biasa tapi apa dengan dengan perka, apa dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dalam ucapan tidak baik dengan perbuatan yang tidak baik dengan keyakinan yang tidak benar dan demikian seperti tadi itu yang jelek dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu kemudian menurut Ibnu Qudamah rahimahullah adalah ikatan-ikatan jadi biasanya orang-orang yang mensihir, orang-orang yang menyantet, orang-orang yang meneluk, orang-orang yang memelet, itu kan pakai syarat kalau orang bahasa Indonesia orang Jawa katanya pakai syaratnya. Syaratnya kadang-kadang bisa dengan ikatan, dengan menali apa kembang atau nali garam atau menali apa tuh kain putih diikat kemudian di mantra-mantra yang diucapkannya atau ditulisnya biasanya dirajah-rajah ditulisnya begitu kan ya rajah itu kan ditulis kan lah itu dan lain sebagainya itu namanya semuanya adalah sihir atau melakukan yang suatu yang bisa mempengaruhi badan orang yang disihir mempengaruhi apa melakukan sesuatu yang bisa mempengaruhi badan orang yang disihir seperti apa hipnotis itu dia seperti apa kemudian orang yang apa itu orang yang disihir wanya diberi obat itu juga sihir jadi biasanya kalau menjelang lebaran di terminal merah ditulis di stasiun-stasiun ditulis awas hati-hati dengan orang yang baru anda kenal kalau memberi minuman Nah itu kan dimasukkan bius, masukkan obat supaya orang itu nanti apa tidur tidak ingat kemudian diambil barangnya itu namanya juga sihir tapi pakai tidak pakai setan tapi dengan apa obat-obatan gitu kalau dalam definisinya Syekh Muhammad Sulaiman Utsaimin itu namanya akokir dengan obat-obatan dari daun-daunan jadi bukan daun-daunan dari kimia juga bisa itu namanya juga sihir itu juga bisa apa Syekh Muhammad Soleh Utsaimin mengatakan itu sihir juga. Jadi sihir itu bisa dengan melalui setan dan melakukan perbuatan yang jelek tadi dan bisa dengan obat-obatan dengan akokir gitu. Bisa mengaruhi badan orang yang disihir, mempengaruhi hatinya, mempengaruhi akalnya. Jadi kalau nanti dengan setan kan bisa mempengaruhi hatinya. Nanti akan kita bahas dalam apa dalam macam-macam sihir mengkarai hatinya hatinya dulu cinta jadi benci dunia benci dari cinta dan lain sebagainya atau mempengaruhi akalnya ya, mempengaruhi akalnya tanpa menyentuhnya mempengaruhi akalnya bagaimana akalnya bisa atau apa bisa hilang dan lain sebagainya dan itu benar sebagian ada yang bisa membunuh atau yang membuat sakit. Jadi, jadi kalau ada orang ditenung, itu bahasa Al-Qur'annya semuanya sihir. Tapi bahasa Indonesianya itu nanti ada teluh, ada tenung, ada santet, ada pelet, ada apa lagi? Jaran guyang gitu. dan lain sebagainya. Banyak sekali macamnya nanti. jadi bisa ada yang bisa membunuh dan atau membuat orang sakit dan lain sebagainya. Sekarang lanjutnya, apakah sihir itu benar atau kuropat? Para ulama telah berbeda pendapat tentang masalah sihir ini. Apakah ia benar-benar bisa berpengaruh pada badan seperti penyakit-penyakit yang lain? gitu. gitu kemudian Atau hanya khayalan saja dan tidak ada hakikatnya. Satu yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ia adalah khayalan saja dan tidak ada hakikatnya. Pendapat ini adalah pilihan Abu Ja'far Al-Astarbadi dari Syafi'iyah, Abu Bakar Ar-Razi dari Hanafiyah, dan Ibnu Hazm dari Dohiriyah bisa diakses nanti di kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz 10 halaman 20 eh 222 kemudian juga dalam kitab Umdatul Qari juz 21 halaman 227 jadi dia berkata demikian tadi kemudian Imam Nawawi rahimahullah berkata yang sahih bahwa sihir itu adalah benar dan jumhur memastikan kebenarannya. Dan ini pendapat mayoritas ulama berdasarkan kitab sunnah yang sahih, yang masyhur. Itu juga bisa dilihat dalam kitab sahih Bukhari. Fathul Bari ya nih, di dalam kitab Fathul Bari juz 10 halaman 222 juga. Pendapat ulama demikian. Jadi apa pendapat mayoritas ulama ini jumber ulama ini berdasarkan kitab berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan sunnah-sunnah yang sohihah yang masyhur itu demikian tentang apa pendapat para ulama jadi kita tidak boleh menafikan tapi kita harus meyakini itu adalah benar ada tapi keyakinan kita mengakui keberadaannya karena memang di dalam Al-Quran, dalam sunnah dan sebutkan. Bukan berarti kita kemudian boleh memakai, boleh mempelajari, tidak. Jadi kita mengakui tentang hakikatnya memang benar ada. Itu yang diajarkan oleh Allah, diajarkan Rasulullah kepada kita. Yang tidak boleh yaitu kita mempelajarinya kemudian mengamalkan atau mempraktekkan tentang itu. Itu yang tidak boleh. Iya, demikian. Selanjutnya. Kemudian jumhur ulama dalilnya dalam menetapkan hekat sihir dan banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran itu kalau Ta'ala Saharu ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin Adim Surat Al-A'raf ayat 116. Artinya mereka mensihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat dalam surat Al-A'raf ayat 111. Ini. Kemudian yang kedua, wa min syarrin nafasat keliru itu nafasati. tak itu bukan sa. Keliru tulisannya. Wa min syarrin nafasati fil uqad dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bukul-bukul atau talinya. Quran Surat al Falak ayat 4. Kemudian dalil selanjutnya yaitu dalilnya Ahli Sunnah yaitu lagi atasnya belum. Lagi sebelumnya sebelumnya. Qawlu ta'ala fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna nabihi fainal mar'i wa zawji. Al-Baqarah 102. Lalu mereka belajar dari keduanya, kedua malaikat yang disebut dalam apa? Marut wa ma, apa? Harud wa Marud sesuatu untuk menceraikan antara suami dan istrinya. Surat Al-Baqarah ayat 102. Kemudian juga selanjutnya wa ma hum bidorri nabihi min ahadin illa biidznillah. Al-Baqarah 102 juga. Dan tidaklah mereka mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Al-Baqarah 102. Kemudian Allahnya penjelasan itu dari ayat pertama tadi, ayat pertama menunjukkan tentang keberadaan hakikat sihir dengan dalil wajahu bisihrin adim. Gitu, adimnya keliru <laughs> terbalik. wajahu bisihrin adim. Itu jumhur mengatakan dengan ayat pertama tadi bahwasanya menunjukkan tentang keberadaan hakikat sihir. Jadi ada benar. Jadi memang bisa dan itu memang nanti akan kita jelaskan yaitu bahasanya bukan terjadi pada umat ini saja tapi jauh dari umat-umat dahulu sudah menyebut tentang itu. Ayat yang kedua menetapkan kebenarannya bahwa sihir itu adalah benar-benar. Jadi benar-benar terjadi. Jadi bukan khayalan di mana memungkinkan bagi seseorang dengan perantaraannya bisa menceraikan antara seseorang dengan istrinya. Itu menunjukkan tentang pengaruhnya dan hakikatnya. Jadi pengaruhnya sihir sampai demikian tadi mau bisa. Jadi itu penting sekali nanti akan kita pelajari bagaimana membentengi diri kita, bagaimana membentengi keluarga kita supaya tidak itu semuanya di dalam agama kita karena agama kita ini adalah agama untuk kehidupan di dunia ini dan akhirat. Jadi sampai begitu pun kita sudah ditunjukkan sebetulnya. Jadi kita tidak perlu cari dukun untuk membenteng itu. Biasanya kalau orang-orang untuk membenteng itu datang ke dukun. Terus kan nanti diberi garam untuk disebar di apa keliling rumahnya dan lain sebagainya. Mau oh, dipagar aja melompat atau disebari garam, nah, <laughs> nggak masuk akal, <laughs> logikanya nggak bisa. <laughs> Lebih-lebih cuma apa tuh dikubur, di, nanti diberi apa itu menyan untuk di, dikubur diri di setiap pojoknya atau di tengah lantainya dan lain sebagainya. Salah. Jadi kalau kita kembali kepada agama kita, kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya itu semuanya sudah ada. Bagaimana membentengi diri kita, bagaimana memageri rumah kita dari setan. Setan itu hal yang jelek, jadi tidak bisa dipagari dengan yang jelek. Setan itu yang makhluk yang jahat, tidak bisa dipagari dengan yang jahat. itu. Jadi ibaratnya kita menyapu lantai, lantai kita kotor, disapu dengan kotor bisa bersih enggak? Enggak akan bisa logikanya. Setan itu makhluk yang jahat. Ucapannya minta yang jahat tadi, perbuatannya yang jahat, keyakinannya yang jahat. Jadi tidak mungkin dipagari dengan yang jahat. Harus dipagari dengan yang hak. Itu apa? kalam Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Allah itulah untuk memagari mereka demikian. Kemudian yang ketiga menetapkan tentang bahaya sihir akan tapi yaitu dengan izin Allah. Jadi memang sangat berbahaya tapi itu semuanya dengan izin Allah. Dengan kehendak Allah jadi kalau Allah tidak mengizinkan, Allah tidak mengendaki, tidak akan terjadi. Para ikhwan, para akhwat jadi ketahuilah bahwasanya semua kejadian di alam kita ini, di dunia ini, baik yang berupa kejahatan maupun kebaikan itu semuanya terjadi karena izin Allah. Karena kehendak Allah tidak akan terjadi kejahatan kecuali adalah diizinkan oleh Allah. Karena dikendaki oleh Allah. Jadi kalau memang sudah dikendaki Allah, bagaimanapun jahatnya akan terjadi. Tapi bukan berarti kalau sudah diizinkan oleh Allah, dikendaki oleh Allah, kemudian diridhoi. Itu yang harus dipahami. Jadi tidak semua yang di, dikendaki oleh Allah pasti diridhoi. Tidak. Kalau itu hal yang jelek, hal yang bertentangan dengan perintah Allah, kalau hal itu adalah hal yang dilarang oleh Allah, kalau perkara itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah, kemudian itu terjadi, itu namanya diizinkan oleh Allah, dikendaki oleh Allah. Tetapi itu adalah tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dipahami. Karena ini banyak orang tidak mengerti demikian. Dulu pernah kami tatkala mulai berdakwah itu juga demikian ada orang itu tentang kul buntet itu kan kul buntet itu itu kan diizinkan oleh Allah dikehendaki oleh Allah katanya. Bagaimana kita nggak boleh katanya begitu dia. Terus saya jelaskan demikian tadi. Ketahuilah bahwasanya semuanya yang terjadi di alam semesta ini Apakah itu perkara baik atau perkara buruk semuanya adalah diizinkan oleh Allah. Tapi kalau sesuatu itu adalah perkara yang jelek seperti sihir, itu diizinkan, dikendaki, tapi tidak diridhoi oleh Allah SWT. Tapi kalau perkara itu adalah perkara yang baik yang diperintahkan oleh Allah, lah itulah diizinkan dan diridhoi oleh Allah. Dikendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus menjadi harus digaris bawahi demikian. Ini nanti karena bapak bapak atau ikhwan ikhwan itu nanti akan akan menghadapi demikian. Orang yang punya ilmu ini kan dikendaki oleh Allah akan begitu. Saya ini mendapatkan dengan demikian kan dikendaki oleh Allah. Jadi ada ada seseorang dulu pernah saya kenal itu dia Dulu juga belajarnya di pondok. karena di pondok. Pondoknya di Banyuwangi. Pulang ke Magetan itu naik bis tidak pernah bayar. <laughs> Naik bis ke warung tidak pernah bayar dia. <laughs> Jadi diajari sihir menghilang. <laughs> Jadi tidak kelihatan oleh kondekturnya. itu juga menghafalkan ayat yang dibacakan ayat wahwa yudrikul absar wala tudrikuhul abesor itu caranya mengamalkan itu katanya dengan tenggelam di air baca berapa tiga ratus kali atau berapa gitu tadi muncul lagi itu nanti ya naik apa naik naik bis naik anu tidak pernah membayar <laughs> nggak kelihatan lah itulah <laughs> dikendaki oleh Allah juga dengan baca apa ayat Al-Quran. Tapi setelah ngaji, tahun 85 telah ngaji dengar saya demikian itu bertanya demikian tadi dan demikian tadi lah. Kemudian nuka bagaimana ini nama apa itu atau tidak dari Allah wujud? Bagaimana ini dikatakan apa itu sirik? Ong oh, itu ayat Allah. Saya bacakan ayat Allah. Saya saya jawab demikian betul. Tapi satu namanya Bapak itu namanya sirkun Sirik niat ketika. Niat Bapak ketika membaca Al-Qur'an bukan untuk mencari keridhaan Allah. Tapi adalah supaya Bapak bisa menghilang itu tadi. Lain. Ayat-ayat Allah, membaca ayat itu kan beribadah. Jadi harus untuk beribadah kepada Allah, mencari ridho Allah. Bapak tidak. Jadi untuk supaya bisa menghilang. Sekarang kalau menghilang, eh, kalau sampai apa itu naik bis berkali-kali tidak bayar, itu maling atau mukjizat, gitu. Yang ngajari malaikat atau yang mengajari setan yang mengajari maling demikian. Ingat, setan ngajari apa tadi? Yang jelek kan? Jelek. Kalau bapak punya perusahaan bis, kemudian penumpangnya begitu, kira-kira bapak gimana? Saya katakan gitu dia. Logikanya. Bisa enggak gitu? Enggak ada. Enggak boleh. <laughs> Nah, Apa yang terjadi? Lah itulah aja. Sekarang kalau bapak punya rumah makan demikian, semuanya enggak bayar gitu. Gimana kira-kira? Apa yang terjadi? Logika yang demikian. Jadi tidak ada yang namanya malaikat itu adalah makhluk yang bersih. Makhluk utusan Allah, tentara Allah, tidak mungkin ngajari mencuri. Itu kalau bapak mengatakan tidak mencuri, sekarang tahu saja apa mencuri kan saya nunjukkan ini bahwa perbuatan bahwa itu mencuri harta orang lain. Sekalipun hartanya Cina apa boleh kita curi? Kan tidak boleh kita mencuri. Maling itu tidak boleh. perampok tidak boleh. Baru ngerti, oh iya, ditinggalkan sekarang. Demikian. Itu ya, benar benar bisa bisa apa? Bisa terjadi yaitu dengan apa? Dengan perbuatan yang jelek apa? Mencuri kan? Iya kan? Tadi kan dengan perbuatan iya kan? Ada bis dia melakukan dosa, melakukan perbuatan maksiat, entah itu dengan perbuatan, dengan ucapan ataupun dengan apa? Iktikat kan gitu ya. Itu dengan apa? Kalau sampai naik bis tidak apa? Tidak bayar. <laughs> dengan keyakinan juga, dengan mencuri juga dua-duanya <laughs> lah. nah itulah dia. Demikian dia. <clears throat> Basir adalah benar-benar mana mungkin kan bagi seorang dengan perantarnya bisa menceraikan orang dengan sirnya atau menunjukkan tentang pengaruhnya dan hakikatnya. Yang ketiga, menetapkan tentang bahaya sihir akan tetapi dan izin Allah. Yang keempat, menunjukkan tentang betapa besarnya pengaruh sihir hingga kita diperintah untuk berlindung pada Allah dari kejahatan para penyihir yang meniup pada pukul itu yang dalam apa? Kita suruh berlindung pada Allah. Karena kalau kita apa itu kita tidak boleh berlindung kepada setan. Ingat, Setan adalah sumber kejahatan. Jadi apa? Kita itu inginnya kebaikan. Kita semuanya hidup, tidak ada orang yang hidup itu ingin kejahatan, tidak ada. Pasti dia ingin kebaikan. Nah, kebaikan yang diminta pasti kebaikan dua-duanya, dunia dan akhirat. Itu tidak bisa kita berlindung kepada yang jahat, ingin baik. Harus berlindung kepada Allah, Allah itulah sumber daripada kebaikan semuanya baik di alam dunia itu pun maupun tak kala nanti kita kembali ke hadapan Allah. Semuanya petunjuknya sudah jelas dalam Al-Quran. Diterangkan jelas oleh Rasulullah dalam sunnah bagaimana mencari kebahagiaan yang hakiki. Bagaimana kita bisa terhindar dari setan jauh. Banyak sekali ditunjukkan oleh hamba dan Rasul. Nah, Jadi jangan berlindung kepada setan demikian. Kemudian selanjutnya. Gitu. Dari hadis mereka berdalil dengan hadis tersihirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana seorang Yahudi menyihir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau menderita beberapa hari. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sembuh dari sihir tersebut setelah diberitahu Jibril tentang sarana dan letaknya sihir tersebut lalu dikeluarkan dari tempatnya lalu beliau bangkit seolah-olah ia sembuh dari gila hadis riwayat Bukhari dalam 40 hari juz 10 halaman 221 juga demikian itu jadi dalil-dalilnya ahlu sunnah untuk menetapkan tentang hakikat sihir itu bukan logika bukan apa hawa nafsu bukan ambisi dan lain sebagainya Semuanya adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak, tidak ngarang. Gitu. Jadi jelas-jelas bahwa sihir itu benar-benar itu bisa mengenai sampai Nabi pun pernah sihir yaitu yang namanya orang Yahudi Labid al Asam itu yang menyihir Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi menderita beberapa hari sakit. Kemudian di dalam hadis itu dijelaskan kalau tidak salah itu kemudian Nabi datangan dua orang satu duduk di atas kepalanya satunya duduk di atas kaki bawah kakinya itu katanya Jibril dan Israfil kemudian bertanya kenapa orang ini katanya satunya menjawab orang ini adalah matbub katanya karena tersihir kemudian siapa yang mensihir sihir adalah Nabi alatnya apa alatnya adalah sisir dan rambut diletakkan dalam satu sumur ditunjukkan sumur mana kemudian setelah itu Nabi memerintahkan sahabatnya untuk ngambil setelah diambil begitu apa Nabi kemudian sembuh benar-benar dari sakitnya itu itulah jadi sihir itu benar-benar yaitu apa ada hakikatnya jadi kita pun juga bisa oleh karena itu tidak nanti kalau sudah belajar sudah tahu obat-obatnya jangan menyombongkan diri kisahan tetenan kena enggak <laughs> ya kita yakin ada dan kita melindungi diri kita itu dengan dengan ayat-ayat tersebut demikian caranya. Jadi tidak boleh apa sombong karena kalau sudah sombong nanti setan yang masuk. Sombong jahat kan, jadi setan masuk dia. Sihir di pandangan Allah. Wama ma kafara Sulaiman walakin nasyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Dan tidaklah Sulaiman itu kafir, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajari manusia sihir. Jadi menurut pandangan Allah, jadi belajar sihir, mengamalkan sihir atau jadi tukang sihir, jadi dukun, jadi paranormal itu adalah tidak baik, kufur, kafir. Gitu dia. Kufur. Ya. Jadi itu pandangan Allah. Kita ini katanya percaya beriman pada Allah. Kita ini adalah bertakwa kepada Allah. Jadi Allah sudah memfonis, sudah memutuskan bahwa sihir itu adalah perbuatannya orang-orang kafir. Perbuatannya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana Eh, janganlah kita belajar, janganlah kita mengamalkan, hendaklah kita menjauh sejauh-jauhnya dari perbuatan yang demikian itu, gitu kan. Kemudian menurut pandangan Rasul An Nabi Hurairah radhiallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang man itu man aqada ugdatan thumma nafasa fiha faqad sahara wa sahara fakot asroka waman takallafa kurang lagi man itu yang tulis sayan wukila ilahi rawahun nasai jadi dari Abu Hurairah radhiallahu bahasanya Rasulullah SAW pernah bersabda barang siapa mengikat sesuatu pada suatu ikatan kemudian dia meniupkan padanya, maka dia telah melakukan perbuatan sihir. Dan barang siapa melakukan perbuatan sihir, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Dan barang siapa bergantung kepada sesuatu, maka Allah akan berlepas diri. Artinya, wukilailah itu berlepas diri. Ya diserahkan. Kalau bergantung pada situ, ya sudah Allah lepas diri. Jadi kalau orang bergantung pada setan, berlindung pada setan, ya Allah lepas diri sudah. Lepaskan ya kesampan pengennya kamu pengennya bergantung pada setan ya silahkan monggo berwarung setan kamu inginnya bergantung pada keris ya silahkan bergantung pada keris kamu inginnya tawakal kepada kul buntet ya silah, apa silahkan minta kul buntet apa apa sana gitu itu dia jangan kepada saya katanya gitu jadi demikian jadi menurut Rasulullah menurut kacamata Rasulullah orang yang melakukan sihir orang yang belajar sihir orang yang menjadi tukang sihir pakar sihir paranormal atau dukun nah itu adalah dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala telah melakukan perbuatan syirik Itu ini harus diketahui demikian itu kacamata Rasulullah SAW demikian Kemudian yang ketiga yaitu perbuatan syirik menurut pandangan orang kafir. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Dariyat ayat 39. Wa fi Musa it arsalnahu la fir'auna bisultanin mubin fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Dan pada masa dan pada Musa tatkala kami mengutusnya pada Fir'aun dengan ilmu yang jelas lalu ia berpaling ianya Fir'aun. Fir'aun berpaling dengan para tentaranya dan ia mengatakan dia itu dia Musa dengan di sini seorang dukun dan gila. Jadi menurut Fir'aun saja itu Fir'aun itu kalau saya katakan itu ketua umumnya kufur internasional itu Fir'aun. Tuhan suruhnya kan iblis dia kesitu Dewan Suronya Dewan Suronya kekufuran internasional itu. Fir'aun itu ketua umumnya menurut kacamata Fir'aun aja dia untuk menghina Musa bahwasanya itu adalah apa yang dibawa itu benar itu mengatakan dia sahirun majnun adalah dia bukan sihir yang gila berarti apa itu menurut Fir'aun berarti sihir itu baik atau tidak tidak baik itu maksudnya untuk menghinakan Musa untuk merendahkan apa yang dibawa Musa diteli dia dengan tukang sihir padahal Fir'aun sendiri mengilu tukang sihir banyak sekali tapi tak kalau Musa membawa kebenaran tak kalau Musa membawa wahyu disampaikan kepada Fir'aun Fir'aun mengatakan untuk menggunakan Musa untuk merendahkan apa yang dibawa Musa itu adalah benar dikatakan sihir itu adalah tukang sihir katanya lihat, gitu lihat. Nah inilah yang saya katakan bahwasanya tadi sihir itu sudah ada sejak sebelum Islam jauh sudah ada. Buktinya itu Fir'aun demikianlah mengatakan. Gitu. Dan kemudian dalam surat Ad-Dariyat ayat 52 juga Kadzalika ma atalladzina min mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikian juga tidaklah datang bukan dating gitu. Tidaklah datang seorang rasul sebelum mereka kecuali mereka mengatakan dia adalah seorang dukun atau seorang yang gila. Jadi jadi umat-umat yang dahulu sebelumnya Musa dan lain sebagainya tatkala datang utusan Allah tatkala datang apa itu kekasih Allah membawa kebenaran, membawa kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhiratnya, mereka menili, menit, apa meniteli. Memberi titel adalah tukang sihir. Meniteli dia orang gila. Itu apa? Musuh-musuh Allah orang-orang kafir semua mengatakan demikian. Nah itu menunjukkan bahwasanya sihir itu tidak baik Bukan pada zaman kita ini aja sejak zaman dahulu itu enggak. Orang mengatakan sihir tidak baik. Sekarang kok ada orang ngajarkan sihir ini bagus nanti untuk demikian demikian ini. Itu berarti akalnya terbalik itu. Otaknya dari dengkul, dengkulnya dari otak. <laughs> Kalau mengatakan baik. Jadi orang dulu tokoh-tokoh penjahat dulu tokoh-tokoh orang kafir dulu mengatakan demikian tadi. Gitu. Itu untuk menipeli, untuk mengatakan bahwasanya dia tidak benar yang Pak. Padahal dibawa adalah benar. Itu menjadi merendahkan kan tidak demikian. Gitu. Dan dalam satu hadis yang panjang itu dalam Riyadhus Salihin aja disebutkan itu juga kan ada apa itu Rasul menjelaskan ada seorang raja pada umat sebelum kamu mempunyai tukang sihir Kemudian tatkala tukang sihir itu sudah usia lanjut, dia berkata kepada rajanya supaya dicarikan pemuda yang akan digan apa diajari sihir nanti kemudian apa untuk menggantikan kalau dia sudah meninggal kan gitu dia. Kemudian ada rajanya dicarikan benar. Tatkala sudah dicarikan, nah ini anak ini pemuda ini mulai diajari sihir dan setiap dia berangkat mau belajar sihir ketemu pendeta di tengah jalan dia belajar dulu kok ini lebih baik daripada yang ajari tukang sihir itu akhirnya dia terlambat datang untuk ngaji sihirnya setahun setiap lambat lambatnya makin lama makin lama makin dimarahi oleh tukang sihirnya ada apa dan lain seterusnya nah itu jadi orang-orang dahulu penguasa-penguasa yang dahulu itu sudah apa untuk menjaga kejahatannya itu yaitu dengan kejahatan dengan sihir demikian lah pemuda ini akhirnya karena belajarnya agama makin kuat makin kuat makin bagus dijelaskan dalam hadis itu kemudian satu saat kalau dia berangkat tahu-tahu muncul ada binatang raksasa di tengah jalan menghambat menghadang semuanya orang yang akan lewat menakut nakuti orang semuanya tidak bisa lewat. Akhirnya pemuda itu bilang, Ya Allah, kalau perkara pendeta itu lebih baik daripada perkara tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini dengan lemparan saya. Kemudian dia mengucapkan bismillah, dilempar, akhirnya binatang itu mati. Kemudian orang-orang lewat semuanya lainnya. Itu menunjukkan bahasanya apa? sihir itu dibandingkan dengan agama yang bagus dengan agama yang kuat tidak ada apa-apanya kan gitu jadi setelah belajar agama yang bagus ya. jadi apa sihir itu tidak mempan apa-apa nah itulah jadi kalau kita ingin menanggulangi ingin membentengi tentang masalah itu maka kita harus kita kokohkan agama kita, keimanan kita, ketakwaan kita dan lain sebagainya. Itu kalau kita paham ilmu agama dengan baik, kita pasti tidak akan ke situ. Pasti akan menjauh dan akan apa? membentengi yaitu dengan kebaikan-kebaikan, dengan kebenaran-kebenaran yaitu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah kalau kita kuat agama kita, benar akidah kita, benar tauhid kita, benar amalan kita, maka insya Allah melihat. Hukum sihir. Mana? Istirahat. Bentar juga. Hukum sihir dari satu itu kufur menurut para ulama itu kufur yaitu yang berperantara dengan setan isti'anah dengan apa? Setan. Berada setan atau apa? Yang kedua itu kuduan dalam bahasa Arabnya itu. Itu artinya dosa besar, maksiat yang tidak menggunakan setan, yaitu seperti yang menggunakan obat-obatan tadi. Menggunakan obat-obatan atau menggunakan apa itu kecepatan apa itu kecepatan mainan tangan seperti yang dilakukan tukang sulap itu. Itu kata itu tidak apa? Tidak tidak kufur, jadi Imam Muhammad Saleh Utsaimin bagi itu ada dua hukumnya itu bisa kufur dan yang kedua yang tidak menggunakan setan yang tidak sujud kepada apa itu bintang yang tidak berdoa kepada selain Allah itu insya Allah apa tidak kufur tidak syirik itu tapi yang yang sujud pada bintang yang menggunakan setan yang berdoa kepada selain Allah mohonnya kepada selain Allah itu adalah hukumnya kufur gitu demikian karena waktunya kata untuk istirahat kita istirahat dulu Insya Allah. Tapi bagi ikhwas kalian ada waktu sekitar seperempat jam untuk kita istirahat dimulai dari sekarang hingga 15 menit ke depan. Oh gitu. Oh gitu. Iya. Istirahat. Itu bisa, Pakai itu cukup. Oh gitu. Iya. Nah, tadi diberikan. Iya, iya. Tadi kan Mungkin kan. Pemberitahuan ulang bahwa istirahatnya dimajukan menjadi 10 menit ya. Dipotong 5 menit. <laughs> jemaah sekalian yang kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali untuk mengisi waktu jeda ini, kami akan mengumumkan rencana tabel akbar selama setahun ke depan. Bahwasanya selama tahun 2012 ini saya akan dilaksanakan beberapa kali tabel akbar di Masjid Jami ini. Yang mana yang pertama sudah kita laksanakan pada bulan Januari yang lalu kemudian yang kedua sekarang kita laksanakan bersama Ustaz Asbudi Muhammad dan yang terdekat nanti insya Allah dua pekan lagi yaitu tepatnya tanggal 27 Mei 2012 akan disampaikan oleh Ustadz Syabuddin Umar MM dari Jakarta yang mana beliau akan menyampaikan tema tentang air mata dan darah ahli sunnah wal jamaah di Suriah seminar yang sangat menarik dan mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui bagaimana kondisi saudara-saudara kita ahli sunnah jamaah yang berada di Suriah. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan para jemaah untuk kembali bisa mengikuti acara tersebut, yaitu tanggal 27 Mei 2012. Kemudian tabel berikutnya. Tabel berikutnya akan kami laksanakan pada tanggal 10 Juni 2012 dengan pemateri Ustadz Aris Sugiantoro yang beliau dari Pondok al Sukoharjo, Surakarta, Jawa Tengah dan akan menyampaikan tema tentang kiat menjadi pelajar dan mahasiswa berprestasi. Berikutnya pada tanggal 22 Juli 2012 Tablik Akbar di Masjid al ini akan disampaikan oleh Ustadz Hartono Ahmad Jais dari Jakarta yang mana beliau akan menyampaikan tema tentang melindungi diri dan keluarga dari bahaya paham liberalisme. Sedangkan pada tanggal 30 September 2012 yang akan menyampaikan tablik akbar di Masjid Al Umum ini adalah Al Ustaz Khalid Samudi LC dari Soekarjo Solo yang beliau akan menyampaikan tema tentang mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di era modern. Sedangkan pada tanggal 11 November 2012, tablik akbar akan dilaksanakan dengan pemateri Ustadz Aris Munandar SSMA yang dari Yogyakarta dengan tema dia menjadi pemuda sukses dunia akhirat. Sedangkan yang terakhir di tahun 2012 ini akan disampaikan oleh alustad Ustaz Dr. Muhammad Arifin Gadri dari Jember pada tanggal 30 Desember 2012 dengan tema masa depan ekonomi syariah di Indonesia itu insya Allah rencana tabel akbar yang akan kita laksanakan di Masjid Jami Al ini selama tahun 2012 pelaksanaannya sama yaitu setiap hari pada hari Ahad pada tanggal-tanggal tersebut dan dimulai insya Allah pada jam 9 pagi seperti hari ini dan juga kami informasikan kepada para jamaah untuk membantu kesuksesan acara rangkaian tabel akbar tersebut jadi kami juga menerima bantuan dari para peserta, para jamaah. Selain itu juga kami mohon kerjasamanya dari para jamaah untuk bisa membantu kelancaran acara diantaranya dengan yaitu diantaranya dengan membantu publikasi kegiatan tersebut terus kemudian yang kedua kalaupun misalkan ada jamaah yang berjamaah yang membeli kelapangan rezeki bisa membantu dari segi pendanaan dan juga bagi para jamaah yang mungkin bisa membantu dari segi tenaga untuk mencarikan donatur silahkan berhubungan dengan Tamir untuk bisa membawa proposal dari Tamir agar disampaikan kepada para donatur yang bisa membantu kelancaran acara tablik tersebut. Ya, cukup itu. Hmm? Iya, HP panitia. HP panitia. Baiklah mungkin itu sambil menunggu kelanjutan acara silakan dinikmati break snack yang ada. Adapun untuk para umahat mungkin harap sabar sebentar karena masih dalam perjalanan sebagian snacknya jadi belum datang untuk para umat mungkin bisa lebih sabar sebentar. Saya mau nggak virus ah. oh. Sambil menunggu juga kami perlu sampaikan kepada para jamaah semuanya dan juga mungkin para pendengar radio FM yang ada di seputaran Malang Raya dan juga di seluruh dunia yang mengikuti radio via streaming bahasanya tablet akbar kali ini juga menjadi insya Allah nanti di akhir acara akan menjadi sebuah launching untuk program kegiatan serupa yaitu taklim atau kajian tentang rukyah syariah yang mana kajian tersebut akan disampaikan oleh Al Ustaz Arifuddin yang akan disampaikan di Radio Al Um. Adapun jadwalnya nanti insya Allah di akhir acara akan kami sampaikan. semua yang dimiliki oleh Allah Taala eh, telah masuk beberapa permintaan dan juga pertanyaan kepada panitia. Biasanya banyak di antara jamaah ini yang menginginkan kopi eh, kopi atau rekaman dari kegiatan kali ini, baik itu berupa file, kemudian video maupun audionya. Uh, untuk kepastian kapan siap untuk diedarkan, insya Allah menunggu pengumuman selanjutnya dari panitia jadi mungkin harus bersabar sebentar karena membutuhkan waktu untuk editing video audio dan juga uh, penyesuaian-penyesuaian dari rekaman kali ini mungkin ya kami harapkan berikutnya Rahim, Ayol ikhwah fitakumullah Kiranya cukup ya Istirahat yang kita lalui Hampir seperempat jam Untuk selebihnya Kita hentikan dulu aktivitas makan minum Dilanjutkan dengan Kajian dari Al-Ustaz Asmuji Hafizahullah Padanya dipersilahkan Baik. Alhamdulillah jadi ya. langsung saja kita itu menjak poin yang keenam macam-macam sihir. Itu di dalam kitab Fathul Mughis itu disebutkan yaitu sihir itu ada sembilan itu macam-macamnya. Sembilan itu yaitu satu sihir perceraian yang disebut di dalam kitab itu sihir tafriq itu disebutkan dalam surat Baqarah 102 tadi yang kedua sihir cinta atau mahabbah dalam hadis itu disebutkan dengan tiwalah kalau di dalam bahasa orang Jawa yang bahasa pondok-pondok yang ajarkan di sini namanya sihir jaran goyang. <laughs> Demikian dia katanya sihir mahabbah. Kemudian yang ketiga sihir menghayal atau ngelamun. Jadi orang kalau disihir nanti kemudian ngelamun, menghayal. Jadi sering bingung tapi saya tidak ngerti apa yang saya bingungkan gitu dia itu kalau kena sihir kalau disihir itu namanya sihir ngelamun sihir takhil kemudian sihir gila junun hal junun yaitu disihir supaya orang jadi gila gitu. kemudian bagaimana nanti kejadiannya itu nanti akan kita pelajari, kita terangkan satu persatu nanti pokoknya. Yang kelima sihir lemah atau males kelemahan. Lemah atau males itu dalam bahasa Arabnya al-humul. Kemudian yang keenam sihir teriak-teriak itu dalam bahasa Arabnya sihrut hawatif orang disihir kemudian teriak-teriak terus yang ketujuh sihir sakit atau al-marad sihrul marad yang kedelapan sihir pendarahan atau an-nazib kalau istilah para ulama istihabah sihir kemudian keluar darah terus dan ini khusus hanya mengenai wanita kalau laki-laki tidak ini <laughs> jadi sihir itu anu, menyihirkan wanita supaya keluar darah terus dalam bahasa Arabnya sihirun nazib atau para ulama mengatakan istihabah yang kesembilan sihir jauh dari nikah atau tidak nikah. Disihir orang itu supaya tidak nikah, tidak dapat jodoh. Gitu ya. Setiap ada orang melamar batal. Disihir begitu dia. Ada orang melamar nanti batal lagi tahunan. Tapi juga ada ini ya, kadang-kadang sebabnya disihir dan kadang-kadang ya, tidak tidak karena sihir yang lain-lainnya dan lain sebagainya demikian sekarang kita akan kita bahas satu persatu dalam keterangan atau penjelasan tentang sihir perceraian dalilnya tentang adanya sihir perceraian ini yaitu dalam Al-Quran dalam, dalam surat Al-Baqarah tadi fayata'allamuna minhuma ma yufarriku nabihi bainal mar'i wa zawji mereka oh manusia belajar dari keduanya dari marut harut dan marut ma yufarriku nabihi bainal mar'i wa zawji sesuatu untuk bisa menceraikan antara seseorang dengan istrinya, dengan jodohnya. Mulai itu. Kemudian lagi wa ma'hum bidarina tadi yang lanjutnya. Kemudian dalil yang kedua dari hadis An Jabir An Jabir ibni Abdullah radhiallahu anhu qol qala Rasulullah sallam inna iblis yad'u arsyahu alal ma' thumma yab'athu sarayahu fadnahum minhu mangsilatan a'damuhum fitnatan yaji wakaduhum fayakul fa'altu kada wa kada fayakul ma sona'ta syai'an qala thumma yaji wakaduhum fayakul ma taraktuhu hatta faraktu baina wa baina imratihi qala fayudnihi minhu fayakul na'am anta Kola alamas arohu kola fayal fal eh, fayal tazimhu rawahu Muslim dalam hadis nomor 3813. Artinya dari Jabir radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya iblis meletakkan arsnya di atas air. Kemudian mengirim pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya dengan dia, itu dengan iblis, adalah yang paling agung fitnahnya, paling besar fitnahnya. Salah satu dari mereka datang mengatakan, "Aku telah melakukan perbuatan demikian dan demikian." Iblis menjawab, "Ia menjawab, yaitu iblis. Kamu tidak melakukan apa-apa." Kemudian datang lagi salah satu dari mereka sambil mengatakan, "Aku tidak meninggalkannya hingga aku bisa menceraikan dia dengan istrinya. Dia lalu mendekatinya sambil berkata, "Bagus kamu." Jadi kata iblis itu yang bisa demikian bagus kamu. Kata Akmas, pendapat saya, ia mengatakan teruskan itu. Nah itu. Jadi kalau yang membuat fitnah yang paling besar, itu suruh apa? Suruh terus. Itulah yang kita terangkan tadi bahwasanya kalau dia melakukan kejahatan bagus yaitu bagus tingkatnya besar jahatnya bukan kejahatan kejahatan menjadi bagus tidak jadi fitnah kejahatannya kemaksiatannya itu sudah berhasil benar mendesakkan atau menggelincirkan seseorang maka dia itu menurut pandangan iblis yang paling bagus menurut pandangan Dewan Suronya tadi itu yang paling bagus demikian ya. jadi demikian dia itu pandangan demikian itu itu jadi apa ini dalil-dalil yang dipakai para ulama untuk menetapkan tentang sihir perceraian demikian tadi dalilnya itu dari Al-Qur'an dan juga dari dari sunnah demikian. Definisinya yaitu mensihir untuk mencerikan menceraikan antara suami dan istri, menanamkan kemarahan dan kebencian antara dua teman atau dua orang yang bersahabat yang baik. Jadi sihir perceraian ini tidak akan terjadi hanya pada suami istri, jadi mungkin dua orang teman yang baik itu disihir sebagaimana supaya jauh, supaya orang tersebut bisa bercerai, bisa saling memusuh, bermusuhan begitu dia. Jadi mungkin antara seorang ustadz dengan ustadz, antara seorang guru dengan guru, antara seorang apa pernik apa pedagang dengan temannya, dan itu bisa juga bisa disihir demikian. Yaitu entah melalui perantaraan setan tadi, entah melalui perantaraan tadi obat-obatan, entah melalui dan lain sebagainya. Jadi, jadi sihir itu tidak harus melalui setan. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi dari definisinya bisa dari obat-obatan dan lain sebagainya. Begitu dia. Jadi itu menceraikan ini jadi bukan menceraikan suami istri. Jadi mungkin bapak dengan anaknya, mungkin anak dengan ibunya, dengan bapaknya, disihir bagaimana supaya anaknya itu pisah dan ibunya supaya anak ini pisah dengan bapaknya supaya ini dua ustadz ini bermusuhan bagaimana bisa disihir demikian itu namanya termasuk kategori atau pers, apa sihir tabrik sihir perceraian menceraikan gitu. kemudian D sebab-sebabnya Al-Habib Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan sebab perceraian antara suami istri karena sihir adalah gambaran kepada suami atau istri pada yang lain dengan pandangan yang tidak baik atau yang semisalnya yang menjadi sebab perceraian yaitu nah, pandangan juga jadi suami mandang caranya disihir bagaimana suami disihir bagaimana memandang istrinya supaya tidak baik lagi tidak secantik dulu tidak sengganteng dulu kalau istrinya begitu. Kalau teman ya bagaimana tidak se apa kalau antara dua teman pokoknya wah tidak sehebat dulu, tidak sebagus dulu dan lain sebagainya. Disihir supaya terjadi demikian bagaimana? Begitu. Jadi pandangan ya, akhlaknya tidak baik, ustadz itu akhlaknya tidak baik, ustadz itu manhajnya tidak benar, <laughs> lain-lain macam-macam. Bisa terjadi demikian ya. Hmm. yaitu macam-macamnya itu oh, diterangkan di sini macam-macam pisahnya antara seorang dengan ibunya dengan ayahnya dengan saudaranya dengan temannya dengan tetangganya atau apa parahnya dua teman dalam perniagaan nah, jadi perniagaan juga antara dua teman bersekutu dalam perdagangan kerjasama dengan perdagangan itu yang sering terjadi demikian Kadang-kadang tidak perlu disihir itu. Atau mungkin disihir orang yang hasad. Bagaimana yaitu karena apa? Sihir itu kan macam-macam. Kalau Rasulullah menjelaskan yaitu ada apa? Wa inna sihra apa? Wa innal minal bayani la sihran. Dan sungguhnya keterangan itu adalah sebagian daripada sihir kan gitu dia. Sebagian dari keterangan adalah sihir kan gitu. Jadi mungkin kalau antara dua teman itu satu tapi dalam kelompok, dalam grup perniagaan. Kemudian datang teman ini yang hasad ingin memisahkan antara ini supaya perusahaannya, perniagaannya bangkrut bagaimana? Itu kan dengan demikian dengan awak kata-kata atau dalam apa diantara termasuk sihir itu anamimah yaitu apa tumbak cucuan adu domba anamimah kata Rasul al-qalatu bainan nas itu apa kalau bahasa kita itu itu tadi tumbak cucuan atau adu domba bahasa Jawanya tumbak cucuan kalau temu si pulan nih bilang si pulan tuh begitu begitu nanti kalau ketemu yang lainnya oh kamu tadi dirasani di sana begini begini padahal dirasani ya dae eh. <laughs> lah itulah dia akhirnya terjadi pisah itu namanya juga sihir gitu ya. jadi dengan tumbak cucuan juga bisa sihir dengan namimah juga bisa si sihir. Dengan keterangan yang menyesatkan dia, dia domba itu tadi itu namanya juga sihir. kan dengan halus bagaimana memisahkan seseorang ini dengan orang ini gitu. Kalau seorang suami pada seorang istri juga tidak perlu pakai setan, perlu dengan kata-kata saja, domba cucuan tadi atau dengan apa domba ah jenenge wong lanang kok percaya temen gitu gak gak wong lanange ado ya golek Hati domba bisa domba bareng gitu wis terparuh ya wis ngene kene gentaning putrinya ya gitu lewat gentaning laki-lakinya gitu Wong itu kok tinggal sasen-sasen alah nang omah golek tempurne. Lah dengan keterangan itu namanya juga sihir itu domba itu mensikir dengan itu kemudian akhirnya apa terjadi perceraian terjadi selingkuh dan lain sebagainya lagi itulah dia gitu. Nah, cerai gitu deh. jadi sihir itu jadi nanti kan di dalam kitab itu jadi pokok-pokoknya jenisnya ini jadi ada, ada apa itu ada namimah ada keterangan ada apa itu belajar ilmu nujum Kemudian ada inyata ada aturuk, aturka, atiarah Itu juga semuanya adalah nanti termasuk bagian-bagian dari sihir. Gitu. Karena itu mensihir orang dengan halus. Definisinya bahasa tadi kan gitu kan. Sihir apa? Segala sesuatu yang sebabnya halus dan tersembunyikan halus dan kata-kata. Gitu. Dengan apa itu dengan itu tadi. Gitu dan untuk menceraikan seorang dengan dengan berapa jalan ya, perubahannya demikian tadi <clears throat> gejalanya yaitu berubahnya sikap dengan cepat dari cinta menjadi benci dan banyak ragu nah, jadi gejalanya itu bagaimana orang kena sihir ya. berubahnya sikap dengan cepat kemarin masih senang kemarin masih biasa kok sekarang tiba-tiba demikian tiba-tiba berubah kemarin itu ketemu baik-baik kok tahunya sekarang ketemu pengajian di sana mentahdir ini demikian demikian ah ini pasti ada yang namimah ini ada yang madu domba ada yang atau bainan bainan nas itu dia demikian <clears throat> kalau antara ustadz mungkin lebih ya Membesarnya sebab perselisihan sekalipun karena masalahnya sepele. Hmm. Gara-gara sepele sekali. Apa itu? Senangannya sambelnya suaminya itu banyak sambel kacang, sambel terasi, kan gak neng kacang pas nanti Sebab sambel sambel dilempar ning nih lempar tidak karena sebab sepele kan itu dia sebab sepele aja dan lain sebagainya jadi sebab-sebabnya sepele dan itu dari yang besarnya sebab perselisihan sekalipun karena masalah sepele sekali masalah sepele sekali sebab pamannya kopinya atau nasinya atau waktu pulang dia belum siap makannya dan sebagainya sebab sepele kalau saya belum siap dan jupuk di bel bel bel bel beral. enggak enggak ini nanti jadi masalah nih. Belum siap ya eh, dan nyimbo dewa luwe nang bar. Berubahnya potret suami di mata istri dan potret istri di mata suami. Tadi itu maka macam-macam kalau sudah disiar ya itu potretnya juga berubah empuk ini kemaling lomprot dan lain sebagainya seterusnya seterusnya demikian <coughs> itu itu itu diantaranya gejala-gejalanya dari dari demikian dari arah demikian itu itu harus kita perhatikan jadi mungkin tanpa disihir tadi karena apa itu hasad karena dengki karena itu itulah maka bisa berubah Bagaimana terjadinya? Terjadinya itu begini, tukang sihir minta nama orang yang akan disihir. Biasanya gitu. Itu perbedaannya antara ulama, antara ustadz dengan dukun dengan paranormal. Kalau paranormal lalu dukun lalu mensihir, kalau mau mengobati tadi yang diterangkan sebelumnya kajian tadi biasanya untuk mengobati dan lain sebagainya. Itu kalau kalau tukang sihir pasti itu minta nama yang akan disihir. Namanya siapa? Gitu. Terus nanti saya tuh pernah itu pernah tempatnya kiai katanya dukun apa kiai katanya kiai dukun itu tidak adik saya ketika itu dulu belum mengerti itu ya, tapi bukan saya anu kakak saya dia saya masih sekolah dulu belum ngerti adik saya itu pernah serempet kol. Tidak luka, tidak apa-apa. Dibawa dokter, tidak apa-apa. Tapi setiap hari itu pingsan itu lebih dari 10 kali ya kadang Pingsan. Keluar keringat dingin. Tapi diperiksa ke dokter, tidak apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Kembali ke dokter, tidak apa-apa. Sudah, sudah sembuh. Tanya, repot ini dan tidak bisa ngatasi. Terus begitu saya selama sekali akhirnya terpaksa itu tanya kepada kiai pada kiai ya tanah tanya namanya siapa tanggal lahirnya hari apa gitu hari lahirnya hari apa dengan murah-murah di kertas rokok itulah pakai pensil itu pakai namanya siapa tulis itu begitu selesai oh ini anu kandungannya klorot katanya <laughs> kandungannya klorot gitu dia suruh carikan tukang pijat yang bisa membetulkan kandungannya gitu. begitu kebetulan budi saya sendiri tukang pijat itu pijat dia ya tahu nggak harus wah wah begitu dah jadi apa itu dibetulkan kandungannya dipijat dibetulkan kandungannya ya sembuh benar udah itu ciri-cirinya kalau dukun itu tanya nama nama orang itu yang akan disihir terus minta nama ibunya kadang-kadang juga yang lainnya dan biasa demikian. Kemudian juga minta misalnya rambutnya, dan rambutnya, pakaiannya, atau apa tuh sapu tangannya, atau sandalnya dan lain sebagainya. Atau yang lainnya, apabila tidak bisa mendapatkan hal tersebut, jadi kadang-kadang diminta itu tadi, kadang-kadang sandalnya, kadang-kadang pakaiannya, kadang-kadang sapu tangannya. Kalau tidak bisa mendapatkan yang diminta apa? Disihir melalui air supaya air tersebut diinjaknya. Bagaimana? Ini niki mungkin disiramkan nonton tempat tidurnya. <laughs> Atau nanti disiramkan di tempat di depan pintunya kalau biasanya kalau kundur jam kita masih jam sekian karena nanti waktunya kira akan kundur disiram di depan pintunya gitu. nanti kalau diinjak atau dilangkai itulah nanti akan tersihir ya. dia akan kena sihir atau diletakkan di makanan atau di minuman suruh masukkan dalam kopinya terus suruh masukkan dalam sayurnya terus suruh masukkan dalam sambalnya dan lain sebagainya begitu dia tapi kalau air nanti mungkin ya di minuman atau untuk ngaduk sambelnya begitu dia. Kalau nanti disiramkan di lauknya ketok. Tapi mang kodana namanya apa tuh buah kan <laughs> badune. ketok. Jadi apa? Pasti di minumannya biasanya demikian. Nah itulah dia cara-caranya demikian gitu ya. Bagaimana terjadinya terjadinya bisa dengan demikian tadi itu dalam memisahkan jadi apa antara antara suami dan istri itu yang melalui perantaraan setan jadi ada yang melalui perantaraan tadi adu domba ada yang melalui perantaraan dengan apa tadi apa keterangan bayan penjelasan dari orang-orang yang hasad demikian kemudian pengobatannya mengobati sihir yaitu dengan tiga cara. Ada tiga cara. Satu yaitu membentengi badan dari sihir sebelum terjadinya, sebelum kena sihir. Nah ini kita harus apa menjaga diri kita. Jadi bagaimana sekarang harus kita mengetahui pengetahuan agama yang bagus. Bisa membaca Al-Quran yang bagus, itu mempunyai akidah tauhid yang bagus, amalan-amalan ibadah yang bagus gitu. Sebelum terjadinya. Jangan sering kalau ini sudah terjadi baru biayaan. Sudah terjadi baru bayang wis kadung kena ya biayaan. <laughs> Orang biasanya gitu. Kalau sudah sakit lah itu baru bingung gula obatnya. Dulu suruh menjaga wangeleram. Suruh supaya tidak kena jantung, tidak sama kena jantung koroner, sudah meninggalkan rokok. Tidak mau angel. <laughs> Waris kena jantung koroner, puye ini Pak Ustadz, ini puye. <laughs> Bingung palahan. Salah yang demikian. dengan kalau supaya kita kan banyak orang yang tidak senang, banyak orang yang benci, banyak orang yang hasad, itu macam-macam kita tidak disenangi orang itu ya, kadang-kadang kalau orang punya pikiran jahatnya ya itu tak sihir eh. tak santet eh. tak teluh eh. tak tenung lansap lansap panunggalane itu sebetulnya di dalam agama kita sudah ada cara-caranya. Cara-caranya. Itu, itu. Yang kedua, mengetahui tempat sihir tersebut kemudian mengambil dan menghancurkannya agar sikir tersebut tidak jalan. Ini menurut Ibnul Qayyim ini obat yang paling manjur. Kalau kita tahu diletakkannya syarat sihir tersebut. Ini obat yang paling manjur. Jadi biasanya kan sihir tadi pakai sarana. Pakai syarat-syarat itu kan bahasa Jawanya. Entah itu pakai kemenyan, entah pakai bunga, entah pakai garam, pakai apa itu kain itu diikatkan di mana gitu dan lain sebagainya. Nah itu kalau kita bisa mengetahui kemudian kita ambil, kita bakar, kita apa itu? Kita masukkan comberan begitu lah itu malah itu obat yang paling bagus pasti sembuhnya itu dia. Itu cara yang paling bagus kalau tahu sihir. Kalau kita mengetahui syaratnya di mana diletakkan obat yang paling bagus, paling mudah pasti sembuhnya itu dia. Itu dia. Kemudian yang ketiga mengobatinya setelah kejadiannya, setelah kejadian kena sihir. Jadi agama kita memang agama yang komplit. Jadi kita bagaimana menjaganya, bagaimana untuk menghilangkannya. Kemudian ketika memang kena benar bagaimana insya Allah ada. Jadi tidak perlu kepada orang yang tidak baik, orang yang berperantara dengan makhluk yang tidak baik, orang yang berlindung dengan apa makhluk yang tidak baik tidak perlu. Nah, jadi kitab yang diturunkan oleh Allah itu adalah kitab yang sempurna. Jadi petunjuk yang komplit untuk kehidupan yang fana ini sampai nanti kita kembali yaitu di alam akhirat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada semuanya. Gitu Lanjutnya. Bentengi badan sebelum terjadinya yaitu dengan membentengi diri dengan banyak-banyak zikir syar'i. Nah itu. Jadi membentengi diri dengan banyak-banyak pikir yang disyariatkan. Sekarang itu mudah sekali kita akses, bisa kita dapatkan buku-buku kecil, saku. Kalau kita belum hafal, kita baca juga bisa dengan itu. Banyak dibagikan. Kalau tidak dapat bagian ya bisa mengkopi, juga bisa beli. Mungkin di sini mungkin juga dijual itu zikir-zikir yang syar'i itu dia jadi jangan dikir-dikir yang tidak syar'i karena banyak dikir-dikir yang tidak syar'i. Ada apa itu pamannya dikir yang tidak syar'i, salawat nariyah, gitu, itu dia. Kalau orang sufi biasanya suruh mengapalkan salawat nariyah sehari 1444 Yo yo ami milen nah, selawat selawat nariyah 4444 kali sehari kan habis untuk itu aja. Itu. itu kan yang tidak syar'i. Jadi banyak dikir-kir yang yang tidak syar'i. Jadi kita untuk membentengi diri kita adalah dengan dikir-kir yang syar'i. Jadi kalau saya di, ditanya Ustadz, apa ini hukumnya salawat nariyah itu? Saya tidak pernah <laughs> menjawab. Cuma Bapak ngerti tidak artinya salawat nariyah? Tidak pernah saya jawab. <laughs> saya terang artinya aja. Artinya salawat itu doa-doa nariyah itu neraka. Jadi doa-doa neraka. <laughs> <laughs> gitu aja udah <laughs> kalau saya kalau ingin neraka tidak sulit-sulit tidak usah berdoa sehari 1444 kali bagaimana Ustaz beli tambang atau pakai sarung gantung bar <laughs> Banyak diri banyak dengan pikir syar'i menjaga diri dengan memperbanyak bacaan dikir pagi dan sore. Sudah ada semuanya insya Allah dijual tidak usah disini. Sudah dijual, sudah jual. Jadi kalau kalau belum hafal gitu bisa membaca apa bisa membeli bisa. Anu. Yang C membaca al-ikhlas surat al-ikhlas. Kulallahu wahad al-mu'wadatain kul falak dan kul setiap habis sholat lima waktu. Nah ini itu biasanya kalau saya perhatikan itu saya sering imam itu ke sana juga ada jamnya dikir itu istighfar tiga kali terus kalimah tauhid kemudian tasbih 33 kali dan seterusnya sampai ini itu biasanya cuma makan waktu lima menit saja gitu. tidak lama itu sabar duduk ini membandingi diri kita masa waktu lima menit saja no? itu dari tidak pernah sampai lebih lima menit tuh. itu lima menit itu biasanya habis subuh habis maghrib karena alih kelasnya tiga kali muwadatannya masing-masing tiga kali kemudian ayat kursi kemudian kalimah tauhidnya itu sepuluh kali itu biasanya lima menit aja nah, itulah kalau kita apa dengan sabar insya Allah apa Allah akan bentengi diri kita dengan dunia. Itu di dunianya. Itu keutamaan, hikmah, fadail yang diberikan oleh Allah di dalam dunia. Di akhirat nanti kita akan masih memetik kembali. Kebaikan yang akan diberikan oleh Allah, keutamaan diberikan oleh Allah, pahala yang diberikan oleh Allah, yaitu di hari akhir nanti. Jadi itulah ajaran kita, itulah agama kita. Membimbing itu kebaikan dunia dan akhirat. Jadi, jadi bukan hanya untuk kebaikan akhirat saja. Jadi kalau kita mengamalkan ajaran-ajaran Allah, kita mengamalkan petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya, kebaikan dunia dan akhirat akan kita peroleh. Demikian. Membaca ayat kursi setiap habis sholat lima waktu dan ketika akan tidur. Nah, ini, tadi setelah anu setelah muwadatan ayat kursi dan lain. Baca dua ayat pada akhir surat Al-Baqarah pada permulaan malam. Pada permulaan malam akhir Baqarah. Amanar Rasulu bima unzila ilahi rabbih wal mu'minun dari situ kemudian sampai terakhirnya. Itu dia surat dua ayat dari apa? Akhir surat Baqarah. sering membaca doa a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yaitu di waktu malam, di waktu siang dan ketika waktu masuk rumah mampir di rumahnya teman, singgah di rumah teman, bertamu dengan teman, kita akan masuk membaca ini. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah akan apa? Terjauh dari setan, jadi setan tidak akan mampir. Nah. Bahkan kalau dalam atau kalimat tauhid itu juga demikian, itulah ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu wa ala kulli qadir katanya siapa yang membaca 100 kali akan ditulis apa seperti membebaskan 10 hamba sahaya akan ditulis 100 kebaikan dan akan ditulis, akan dihapuskan seratus kejahatan dan akan membah, membentengi dirinya dari setan sehari penuh. Kalau membacanya pagi, siangnya tidak akan didekati setan. Kalau bahasanya Pak Kiai dulu, setan noraduyan demi turan dulit. Gitu. Ya. <laughs> Kata Agus dulu belajar di pondok gitu. <laughs> Kalau kita membaca, itu katanya Pak Kiai, Pak Ustadz, Ustadz, Pak Kiai dulu gitu ngajar itu. Jadi kalau kita membaca kalimat tauhid demikian. Benar-benar setan ora doyan. Demit nah, orang dulit. Artinya nyedak benar. <laughs> kalau kita membaca ayat-ayat demikian. <clears throat> membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim tiga kali. Ya. Kemudian makan tujuh butir kurma ajwa setiap pagi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa, lam yadurruhu dzalikal yaum summun wala sihrun rawi Bukhari wa Muslim. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa pagi hari sarapan dengan tujuh kurma ajwa, maka pada hari itu dia tidak akan kena racun dan tidak akan kena sihir. Nah, mangan aja itu kan enak, bodoh mangan ya. <laughs> Kenapa seneng makan pentol? Enggak <laughs> makan kurma. <laughs> Kenapa ingin makan apa itu yang lainnya? Kurma apa keutamanya demikian makan pada sarapannya pada makannya demikian tadi lihatlah itu apa membentengi sebelum sebelum apa sebelum terjadinya sebelum kejadiannya jadi sekali lagi para ikhwan para akhwat para akhwat para akhwah ikhwah jadi kita jangan apa kita sudah ngaji, kita sudah tahu, itu yang penting sekarang amaliah kita sehari-hari. Jadi membentengi diri kita, membentengi rumah kita, membentengi keluarga kita, yaitu dengan yang demikian tadi. Jadi jangan masih banyak orang di kampung itu itu membentengi bagaimana itu dengan datangnya dukun minta supaya dipagari. Kita bisa katakan Wong dipageri karo pager wesi ya dibobol. Pager tembok dijebol gitu. Kok dipageri sebari uyah, peranyolop. Nih, <laughs> aneh orang itu deh. Tidak bisa, tidak akan, tidak akan apa? Tidak akan bisa diterima akal. Logika itu tidak bisa menerima yang demikian. Jadi yang yang benar yang benar yang tadi yang harus kita ketahui bahwa setan itulah penjahat, makhluk yang jahat. Diciptakan oleh Allah untuk kejahatan. Jadi bentengnya bagaimana? Bentengnya adalah dengan kebaikan, dengan kebenaran. Jadi kalau diri kita diliputi dengan kebaikan, dengan kebenaran, pasti dia akan melompat, akan lari jauh. Sebaliknya, kalau rumah kita, diri kita, keluarga kita diliputi dengan kejahatan, pasti dia mendekat. Pasti akan banyak seliweran di situ. Tapi dengan petunjuk Allah, dengan kita liputi diri kita, kita liputi keluarga kita, itu dengan doa-doa, dengan bacaan-bacaan yang baik, lalu insya Allah dia jauh. Sudah apa sudah sudah apa itu sudah anunya demikian rumusnya sudah demikian tidak akan bisa ketemu antara kejahatan dengan kebaikan kalau seseorang itu diliputi dengan kejahatan pasti kebenarannya kebaikannya yang lari kalau seseorang itu diliputi dengan kebaikan kejahatannya pasti melompat lari jauh sudah rumus itu demikian tidak mungkin akan ketemu dua ber, berdampingan tidak akan mungkin. Selanjutnya, yang kedua yaitu mengetahui tempat diletakkan syarat-syarat alat sihir tersebut. Itu diambil dan dihancurkan untuk menghilangkan sihir tersebut. Itu kalau disihir demikian. Telah berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, inilah obat yang paling manjur untuk mengobati sihir sebagaimana riwayat yang sahih dari Nabi SAW bahwa beliau mohon pada Allah tentang masalah itu lalu ditunjukkannya maka diambillah dari suatu sumur dari suatu sumur namanya sumur Du Arwan hal itu pada sisiran rambut yang rontok ketika hal itu diambil dan dikeluarkan dari sumur beliau pun sembuh inilah obat yang paling mujarab untuk mengobati orang yang terkena sihir. Gitu. Dan jadi itu tadi yang saya katakan demikian yaitu apa? Kalau kita bisa mengetahui kalau memang disihir, kita cari dengan itu, insya Allah akan apa? Akan ketemu. Jadi di sini ada beberapa cara, yaitu caranya bagaimana untuk mengetahui itu. Pertama kalau di apa itu ditanya jinnya kalau ngaku, kalau di rukyah yang ditanya itu bisa ngaku tapi biasanya tidak ngaku dia, lama. Dulu pernah ada teman itu merukyah orang demikian itu sampai tiga bulan baru ngaku. Jadi pagi sore dirukyah orang itu cuma melet-melet saja orangnya yang disihir itu. Kesakitan kita dirukyah. Tidak ngaku-ngaku, baru tiga bulan dia baru ngaku. Saya tidak akan bisa keluar orangnya Kalau syaratnya belum diambil. Terus sekarang syaratnya di mana? Di rumah di dekat jendela di bawah jendela terus ditelepon ke rumahnya karena itu jauh ditelepon suruh ngambil itu begitu diambil langsung sembuh dia gitu dia jadi itu obat yang yang manjur sekali kalau kita bisa mengetahui di mana diletakkan syarat tersebut gitu. paling manjur sekali jadi kalau kalau tidak mengetahui tidak bisa juga tidak mengaku juga kalau memang disihir loh itu ya dan nah, sihir itu jadi bisa kita tahajud, kita sholat, haroh kepada Allah pada waktu seperti malam terakhir itu dalam kitabnya petunjuknya demikian. Setelah itu minta petunjuk pada Allah supaya ditunjukkan letaknya ini. Insya Allah Allah akan menunjukkan. Ya, seperti Rasulullah SAW ini dia minta pada Allah kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu caranya demikian untuk mengetahui kalau mandi sihir. Kalau jinnya tidak ngaku, jadi kita minta kepada Allah. Gitu. Minta kepada Allah. Dengan sholat sepertiga malam terakhir. Jadi seperti dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Dalam kejadian yang menimpa Rasulullah SAW demikian. Itu caranya demikian. Jadi untuk mengetahui yaitu bisa. Bisa yaitu dengan tanya jinnya yang dirukyah. Kalau mengetahui orangnya yang anu juga bisa tiga kali itu ya, kalau tahu yang mikirnya, yang dukunnya terus terangnya dilabrak cetane di ya. <laughs> yang ketiga yaitu tadi dengan minta kepada Allah kalau tidak diketahui ya. demikian kepada Allah insya Allah itu nanti akan ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian Kemudian yang ketiga mengobati sihir setelah terjadinya. A. Menggunakan pengobatan-pengobatan syar'i dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Itu dia. Jadi pengobatan syar'i Itu bagaimana telah berkata Ibnu Abi Hatim dari Lais yaitu Ibnu Abi Salim mengatakan telah sampai padaku bahwa ayat-ayat berikut bisa itu bukan bias itu bisa menyembuhkan sihir dengan izin Allah dibaca dibaca pada suatu air yang diisi dengan suatu bejana ini suatu tempat air ya betul yang diisi dengan air kemudian ditumpahkan kepada kepalanya orang yang tersihir itu dia dengan ayat-ayat sihir itu ayat-ayatnya apa di bawah ini sebutkan nggak salah ya dibacakan itu jadi Ustaz minta gelasnya Ustaz. Minta gelas dengan gelasnya. Apa <laughs> Gitu dia. Jadi ini ditumpahkan dalam air begitu. begitu, begitu. Gitu. Begini dikasih air gitu dia. Nah, caranya gitu. Jadi apa petunjuknya gimana? Jadi dibacakan ayat ini itu dibacakan ayat ini dengan didekatkan di sini dia begitu dia dekat di sini kan baca baca ayat ini falamma alqau qala Musa ma ji'tum bi sihra innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu alal mufsidin wa yuhikkumullahu kalimatihi walau karihal mujrimun dibaca demikian ayat-ayat ini itu habis itu nanti ditiup tiga kali gitu dia caranya demikian jadi nah. Kasir yaitu dalam tafsir Ibnu Kasir halaman eh, satu juz 1 148 itu tentang ayat Al-Baqarah tadi dia. Jadi, untuk mengusir sihir adalah apa yang diturunkan oleh Allah pada Rasulnya adalah eh, yang kedua ini. Jadi ayat ayat sihir. Itu Ya, itu dia walau jangan dan seterusnya ayat-ayat ini. Caranya demikian. Itu dibaca. Jadi ngambil air, syukur kalau ada daun bidara, ditumbuhkan daun bidara kemudian dimasukkan, ditumbuk sampai lembut gitu. Dimasukkan kemudian dibacakan itu demikian. Dekatkan dengan bibir dibacakan dengan pikir habis itu kemudian nanti diminumkan kalau Ibnu Bintas itu kemudian disiramkan pada kepalanya kemudian sisanya untuk mandi dilakukan demikian terus sampai dia sembuh jadi kalau perlu tidak usah ditanya-tanya setannya, jinnya. Nanti kata kadang yang tidak mengerti kurang ilmunya itu nanti bisa magrur bisa tertipu jadi yang penting kita bagaimana bisa mengusir itu Nah itu adalah dengan izin Allah Jadi kita membacanya ini Ikhlas semata-mata Allah Karena yang bisa mengusir Yang bisa mengeluarkan itu nanti Allah Bukan kita Bukan ayat itu Jadi kita tidak boleh punya keyakinan bahwa ayat-ayat ini yang bisa mengusir Tidak ini adalah sebagai perantara saja. Ya, harus kita yakin di dalam hati kita semuanya bisa keluar kita baca ayat ini karena izin Allah tadi. Karena apa? Karena Allah jadi bukan karena ayat itu. Jadi kita jangan meyakini jadi ayat-ayat ini yang kita bisa mengusirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Tadi kan dalam catatannya itu semuanya ayat-ayat ini bisa mengeluarkan sihir itu, bisa mengeluarkan jin itu, setan itu adalah dengan izin dan izin Allah. Jadi harus yang menjadi keyakinan kita. Jadi bukan ayat itu sendiri yang bisa mengusir. Bukan ayat itu sendiri yang bisa mengeluarkan setan yang terdapat dalam diri orang itu. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus menjadi akidah kita, tauhid kita dulu. Harus diluruskan, karena nanti kalau tidak lurus seperti tadi yang saya ceritakan pertama tadi. Baca ayat tapi untuk apa? Bagaimana kalau naik naik bis, naik kereta tidak bayar? Ya benar nggak bayar tenang. <laughs> Sarananya ayat, tapi karena sirik niatnya akhirnya setan yang jatuh. Nah, di sini banyak orang tertipunya di sini. Di situ ada. Oleh karena itu kita ingat jadi jangan sampai kita meyakini ayat itu sendiri yang bisa mengusir. Bukan ayat ini. Jadi Allah SWT. Dulu pernah tahun 8, sekitar tahun 9 bulan lah. Ada anak yang belajar di pondok itu. Dia dapat ilmu luar biasa. Luar biasa udah. Jadi amalannya untuk mendapatkan ilmu itu ya tahajud, ya puasa, ya solawat, ya tahlil begitu dia. Jadi apa hebatnya? Makanannya kalau kalau makan itu bukan yang di tempatnya, bukan nasinya, bukan anunya, piringnya dimakan. <laughs> Beling makanannya. Jadi kalau minuman ini bukan airnya diminum, gelasnya dimakan. <laughs> Hebat dia. Itu ketika mendengarkan kajian saya, masa gitu sirik Ustaz? Di mana siriknya? Saya dapat dengan tahajud dengan baca tahlil sekian setiap malam, dengan puasa 40 hari 40, empat 40 hari katanya, dengan baca salawat dan sebagainya. Katakan ya itu tadi siriknya di niatnya, itu yang disenangi setan demikian tadi. Pondok dari pondok dari dari Banten saja, datang. Jadi makanannya tiap hari bukan apa? Bukan nasi, gelas piringnya kacanya itu dimakan deh <laughs> Nah, sekarang kamu kalau sudah makan gelas gimana hebat? Apa hebatnya? Coba, apa yang akan didapat? Tidak bisa. Apa yang kamu dapat dengan makan gelas? Oh, di surga kan tidak ada gelas. <laughs> Makannya buah-buahan yang bagus-bagus. <laughs> lah tairin mimma yastahun. Gitu kan gitu. Nah, ini kan nanti gelas itu. Enggak. Kan. <laughs> pegang tanya jawab enggak Ayo ikhwah Fitakumullah Sebenarnya mungkin masih banyak yang ingin disampaikan oleh Ustaz Dan juga pengalaman-pengalamannya Akan tapi karena waktu telah menunjukkan jam 11 lebih 18 menit Maka kami persilahkan kepada ikhwah sekalian Untuk bertanya boleh secara langsung atau dengan ditulis. itu Untuk yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Adik Ana mengalami sakit pada bagian punggungnya selama 3 tahun. Sudah diperiksa ke dokter. Kata dokter sehat. Adik saya tidak menutup aurat dan tidak salat. Ada yang bilang adik saya diganggu jin. Tetapi apa yang harus adik saya jalani agar bisa sembuh? Jazakallah khair. Iya, jadi kalau ini anu perlu apa tuh? Perlu di laboratorium. Jadi kalau di tulang punggung itu biasanya ada syaratnya yang kecetit dan lain sebagainya. Jadi di sana ada apa, apa? Ada hampir kesamaan antara orang yang kesurupan dan antara orang yang sakit medis gitu dia di sini yaitu jadi nanti ini perlu apa? Perlu laboratorium yang jelas sekali. Jadi nanti memang bisa dua-duanya. Kalau memang sarapnya itu belum rusak, nanti bisa obat-obat syar'i tadi dengan dibacakan ayat Al-Qur'an itu kalau saya biasanya Al-Fatihah kemudian awal surat Baqarah itu kemudian ayat kursi akhir surat Baqarah tadi kemudian apa itu al-ikhlas al-falak an-nas kadang-kadang saya tambah dengan surat al-mulk gitu dia untuk apa itu demikian tapi biasanya karena ini ada itu hampir kesamaan antara orang deh jadi kalau itu nanti dipungkung itu mungkin ada apa itu terjepit syaratnya dan lain sebagainya. Ini perlu apa itu? Perlu laboratorium yang anu yang lebih bagus lagi. Jadi pernah abang saya itu pernah juga demikian kecetit. selalu orang juga kecetit, kejepit, kejepit sarapnya. Yaitu yang kejepit juga sini ke punggungnya, tapi yang sakit kaki. Jadi sakitnya kaki setengah. Kalau malam itu Sakitnya luar biasa, katanya sambatnya seperti dikejohi linggis kakinya. Akhirnya ke dokter sarap, Ke dokter sarap dites, Pak, angkat kakinya coba begini bisa nggak? Nggak bisa ngangkat begini. Oh berarti sarapnya Pak. <laughs> Suruh ngangkat kakinya begini nggak bisa aja Berarti sarapnya Pak itu. sarapnya. Habis itu kemudian apa? Ya diobati kemudian diterapi di terapi tidur tidurnya tidak boleh melumah suruh mengkurap terus ya harus turut mengabang saya itu agak beling kalau tidak ada dokternya ya melaku melaku jalan-jalan suatu saya dokternya lewat lagi disuanain dimarahi dia Bapak kalau tidak taat nanti aturan anu ini kalau saya emper nanti saya tidak tanggung jawab masa bodoh katanya dimarahi dia jadi itu jadi syaratnya akhirnya di, di terapi dengan di, di dokter di terapi alhamdulillah sembuh gitu. jadi banyak sekali yang demikian itu di punggung ini itu ada sarapnya jadi ada keserupaan demikian dan nah, itu obatnya nanti bisa dua-duanya jadi bisa dengan Al-Quran ayat-ayat itu tadi seperti ini dibaca seperti saya saya biasanya membacakan Fatihah saya bacakan apa itu awal Baqarah al ayat kursi akhir Baqarah Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, kadang-kadang saya tambah dengan apa itu dengan Al-Mulk itu. Kemudian nanti saya apa saya tiupkan biasa, saya tiupkan tiga, kali tiupkan tiga kali. Kemudian saya suruh minum, saya suruh mengusap kepalanya, kemudian nanti apa mengusap mukanya, kemudian mengusap kepalanya, begitu dia biasanya gitu. Ini terus dilakukan demikian insya Allah. Jadi yang yang itu ada keserupaan ini maka harus dokter dulu biar jelas karena banyak sekali pak kan ke kesamaan-kesamaan ini banyak sekali. Sering banyak orang datang ke kami, dokter tidak apa-apa. Saya sering menghadapi demikian itu. Dulu ada teman juga, adiknya, eh kakaknya dia, kakaknya itu, yaitu anaknya pandai, idealismenya tinggi, kemudian kena apa itu bukan kena guna-guna tapi kena depresi kena stres itu kan hampir sama dia jadi depresinya stresnya sudah tinggi sekali sampai akan membunuh orang tuanya orang tuanya tidak berani tinggal rumah, dikejar-kejar mau dibunuh dia nah, itu dikira kesurupan juga saya diajak diajak ngurkiah ayo ah, iya, aku malam-malam saya digunceng ke rumahnya di, di Purwokerto sana salah sampai sana aku, wah ini sebenarnya enggak ini. Ke dokter aja lah, ke psikolog aja. Psikolog aja. Coba aku solok Akhirnya terus konsultasi dulu ke psikolog. Psikolog ditebak langsung. Kan gejala-gejalanya begini-begini. Kan. Menuntut sesuatu yang dulu pernah mungkin diminta pada ketika SMA-nya Anda dituruti. Sekarang kan mundat-mundat itu. Iya, iya, iya. Dijai semuanya apa di anu psikolog itu saya bawa sini saya tolong kata Nabi kemudian karena orangnya besar itu dibawanya dirangket juga rame-rame ditubruk dengan seorang kampung <laughs> seorang RT deh. di bawah sana karena itu aja memang syaratnya ini sudah anu ya tapi dengan keselok akhirnya sembuh dia karena ketika itu yaitu di, diterima di Pertamina tapi anaknya idealisnya tinggi sudah ditrainingkan di Amerika. idealnya tinggi, tidak, job yang diberikan tidak sesuai dengan idenya. Akhirnya dia malah depresi. Terus akhirnya dia alhamdulillah sembuh demikian. Yaitu yang demikian-demikian ini sekarang saya kalau dimintai tolong untuk merukiah ini pasti saya minta gejalanya. Sudah ke dokter atau belum gitu. Saya tanya gitu, gejalanya apa? Gitu. ke dokter kalau ke dokter apa katanya dokter kata dokter wamanya mah ya sudah itu aja diobati <laughs> itu diobati tapi kalau oh dengan tapi udah diobati dokter tidak sembuh Ustaz kalau diobati dokter tidak sembuh berarti tidak cocok obatnya obat medis obat kimia tidak cocok ganti herbal insya Allah sembuh tuh. banyak yang sembuh demikian kedua kalinya yaitu saya suruh apa kurma kalau apa itu asam lambung itu kan asam kan asam kan obatnya manis ada sampai susu kurma itu tadi sembuh jadi saya yang banyak kasusnya sekarang itu demikian itu hampir sama oleh karena itu pasti saya tanyakan ke dokternya dulu sudah apa hasilnya kemudian kalau anu itu belum gejalanya apa lagi nah, itu pasti saya tanyakan ini perlu sekali yaitu karena apa namanya ngobati pak anu ikhwan sekalian namanya berarti kalau tidak tahu penyakitnya nanti kan kita memperangin loh ya kan ada sembuh sembuh nanti kalau nanti tahu kan mudah ya kan kalau kita sudah tahu oh, obatnya gini jadi nanti bisa dua-duanya ya, itu kan kata Syekh Muhammad Mullah Uthaymin itu di dalam kitab Qol Mufid di kitab Tauhid itu dia, mengatakan jadi ada asbab syar'i dan sababul qadari katanya. Jadi jangan ada sebab-sebab dengan syar'i dan ada sebab-sebab yaitu dengan takdir Allah. Jadi kita tidak bisa menafikan itu. Jadi syari doranya kita tempuh. Gitu. Jadi syar'inya juga dilakukan gitu. Kemudian dengan kodar ya, kalau memang takdirnya Allah nanti lewat obat itu, kalau kita tidak mau makan obat gimana? Kalau takdir Allah yang perantaranya sembuh itu dari itu, kalau kita tidak mau gimana? Kan tidak bisa. Jadi harus dua-duanya harus ditempuh itu doanya. Itu caranya demikian. Gitu. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah semua ilmu hipnotis termasuk sihir? Bagaimana hukum proses melahirkan menggunakan hipnotis dan bagaimana hukum hipnoterapi? Apa? Hipnoterapi. Jadi itu kalau di dalam di dalam apa? Di dalam bahasa hadisnya, besar ini kan ain itu kan. Hipnotis itu. Lewat, lewat ain, lewat mata. Kan bisa disuruh melihat, terus melihat, lihat pandangan saya. Begini kan maju sana. Gitu kan? kan begitu dia Iya kan? Itu hipnotis itu bahasa bahasa bahasa hadisnya, bahasa anunya ain gitu. Penyakit ain dia, hipnotis itu dia. Lalu itu juga apa? ya termasuk sihir kan sihir kan nah, itu nanti kalau tapi banyak yang pakai setan tuh ya Jadi ya, kalau setan itu tadi hukumnya udah jelas kalau pakai setan dia tapi kalau pakai hasadnya hasadnya juga nanti lah pakai setan juga dia nah ain bahasa Al-Qur'an bahasa hadisnya itu ain itu dia hipnotis itu dia nah, jadi hukumnya dia jelas kalau pakai setan udah jelas tapi kalau nanti pakai obat-obatan itu tadi ya maksiat dosa gitu. sudah jelas tadi dijelaskan Syekh Muhammad Sallallahu Wasallam hukumnya tidak lepas dari dua itu kalau menggunakan setan menggunakan eh, sujud pada bintang dan sebagainya adalah hukumnya kufur kalau dia memakai obat-obatan ya seperti pencuri-pencuri itu yang apa penodong-menodong itu pencopat-copat di kendaraan-kendaraan itu pakai obat-obatan itu dia kebutuhan katanya. Itu dosa besar. Nih. gitu dia. Jadi kalau membutuhkan setan jelas ya. Kemudian yang kedua apa? Hipnoterapi. Hip hipnoterapi. Hipnoterapi itu gimana? Hipnotis. Itu gampang aja ya tadi kalau menggunakan menggunakan setan <laughs> itu tadi. Ya, menggunakan ini dan itu. Ya. Jadi biasanya kalau yang menggunakan jin, menggunakan setan ya tadi Setan mau bantu kalau dia mau melakukan maksiat tadi. Itu yang menggunakan jin. Itu kan dukun-dukun itu kan ketika obatan mau bantu dengan syarat dia melakukan perbuatan maksiat. Yaitu entah itu dia berupa ucapan atau dia berupa perbuatan tadi atau dia berupa keyakinan pasti itu dia Nggak lepas dari itu dia. Maksiatnya dari situ dia. Jadi nggak nggak mungkin setan mau bantu itu gratis-gratisan, nggak mungkin. <laughs> Pasti harus mau dari pengikutnya. Tadi itu, iblis katanya selalu mengirim tentaranya. Kan tugasnya itu mencari itu tadi. Kalau dia mau, kamu pengen minta pertolongan aku, sama mau bantu, pasti begitu. Jadi pasti apa? orang yang dibantu ini pasti mau melakukan maksiat. Melakukan perbuatan dosa itu pasti dia. Ya, ya seperti kita, orang yang ingin masuk surga, ada masuk surga gratis? Ada enggak? Enggak ada, harus melakukan apa? Kebaikan kan gitu. Iya kan? Itu kalau kebaikan, kalau kita masuk surga, kalau kita menjadi hizbullah, partai Allah itu. Sebaiknya kalau menjadi hizbus setan itu harus apa? Melakukan maksiatan. Kalau lepas dari itu ya. Tinggal kita pengen yang mana? Pengen hizbullah, kita harus melakukan kebaikan. Kalau pengen hizbus setan, gampang kali itu dia. <laughs> Kata-kata yang kasar, kata-kata yang jorok, kan enak. <laughs> enak itu. Kemudian perbuatan-perbuatan tidak baik, itu pasti jadi hizbus setan. Gitu. Kita lanjutkan sebentar ya. Eh, pertanyaan berikutnya, Ustaz yang dirahmati Allah, saya ingin bertanya, dahulu saya pernah dibawa ke seorang pendeta untuk disembuhkan. Saya disuruh berdoa kepada Allah dan pendeta tersebut mendoakan dengan caranya sendiri. Saat itu terasa dingin di punggung saya. Pertanyaannya, apakah ada jin yang masuk ke dalam tubuh Bagaimana cara mengusir jin tersebut? Ya kalau apa itu? Kalau kita dengan apa itu tadi jadi ada ada dengan disihir, ada dengan apa itu biasanya orang belajar ilmu itu, ada orang yang apa itu. Tapi kalau orang belajar biasanya punya pantangan itu diberi pantangan dia mau masuk kalau nanti kamu mau demikian gitu dia itu yang pengalaman saya jadi kalau nanti apa itu jadi dia melalui belajar jadi masuk depan pantangan palanya pantangannya nanti sam, apa saya beri ilmu ini kamu tantangannya ini tidak boleh makan udang tidak boleh makan jeroan tidak boleh makan sayur kangkung pokoknya. Nah itu caranya demikian. Nah itu untuk mengobati itu yaitu tantangannya itu ditan atau dilawan untuk membatalkannya kalau gitu dia. Kalau seperti ini seperti ini Insya Allah itu yang kalau kita tidak ada kalau kita mau membatalkan dengan apa itu nanti dengan amalan-amalan soleh hilang sendiri itu jangan Demikian lemah sekali. Jadi kalau pakai pantangan Bapak Jadi belajar ilmu penyembuhan. Bagaimana pantangan itu dilanggar. Nggak boleh makan gulai jerohan itu, makan gulai nanti kan langsung kelepak kelepak kelepak kelepak gitu ya. Dulu pernah ketika saya pertama-tama merukiah itu ada itu anak sudah luar biasa ilmunya katanya. Dukun terkenal dia sudah banyak pasiennya datang dah banyak. Banyak kerisnya, banyak anunya. Pantangannya itu Antaranya tidak boleh makan jerohan. Oleh teman-temannya itu diajak akekohan. <laughs> diajak datangnya akekohan. Akekohan kan dulu kan gulai sate kan. Ya. Disuguh gulai. Suguh gulai itu makan hanya makan. Harus makan kelepak kelepak kelepak kelepak kelepak. Habis selesai dah sembuh dia hilang ilmunya dah. Gitu dia. Ilmu dukunnya ilmu anunya hilang semuanya dah. Begitu dia. Selesai dah dari itu dia. Itu dia. Kalau itu belajar ilmu dan lain sebagainya. Jadi tak, pasti ada pantangannya. Pantangannya apa? Itulah dilanggar. Itu obatnya tadi. Obat mujarab itu dia. Pasti sembuhnya. Gitu. Hilang ilmunya. Dan saya punya kenalan juga baru meninggal setahun setahun yang lalu dia. Seorang tua. Punya ilmu belajarnya juga di pondok. Jadi tak kala tahun 77 itu dia kena komji komando jihad itu tuduh ditangkap di Kodim tatkala akan diinterogasi gini di muka meja gini komandannya datang dengan ajudannya dia ngambil tanah ini dia dipelintir gini ilmunya pelintir gini komandannya datang tuh langsung plek tidur komandan kodimnya datang langsung tidur di meja ini lama dibiarkan aja habis bangun nggak jadi interogasi pulang dengan pergi kelunuh kelunuh kelunuh kelunuh gitu. komandan yang interogasi katanya apa ajudan yang interogasi katanya interogasi bapak pasti punya ilmu katanya ilmu apa pak nggak ada nggak punya nggak mungkin akhirnya paling semuanya, bahwa kalau tidak mau menunjukkan ilmunya tidak mau ngajari saya tidak akan saya lepaskannya kalau saya nanti menunjukkan dilepas, ya, antarkan ke rumah katanya. Baik katanya, langsung ditunjukkan. Diantarkan ke rumah dia. Musim kemarau panjang dia. Istrinya, keluarganya, senangnya setengah mati dipulangkan itu. Ditangkap, dipulangkan. Senangnya setengah mati, dia disayurkan kesenangan bapaknya itu. Panas-panas, sayur bening, wena. <laughs> disayurkan daun kelor <laughs> disayurkan daun kelor ya daun kelor katanya uh makannya makannya rahap sekali enak sekali habis makan bu sayurmu enak memang apa Oh, apa pak biasa sayur bening langrenggut di tegalan kuno lah <laughs> daun kelor mati bu aku <laughs> matinya udah pak pesen kue eh. Iku malah apa ribut di rumah ingkon. <laughs> Engko tak nih, no. Bareng mulai apa reda mulai sadar itu nih. Bu, wong aku ilmu pantangane kok oleh makan daun kelor kok malah kok sayurne. Ilmu kuntek. <laughs> Buyar, ilmunya habis ya. Sampai sekarang. Gitu, gitu. Itu, itu kalau jadi kalau belajar itu pantangannya itu dia. Kalau ingin membuang. Jadi kalau seperti ini tadi insya Allah kalau dia mau membuang dengan apa tuh nanti dengan baca ayat dengan pikir itu tadi kemudian itu insya Allah bisa hilang dengan amal soleh yang baik insya Allah hilang. Syukran. Ya berikutnya kita dengarkan bersama azan salat zuhur untuk selanjutnya kita lanjutkan sejenak sampai jam 12 insya Allah. banyak sekali. Ini yang mau saya baca nanti, hampir sama soalnya. Allah أشهد insyaallah akan kita lanjutkan sampai jam 12 biar sambil menunggu yang lain ustadznya juga masih ambil wudhu ya maka diharapkan sabar sejenak ya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu kelanjutan dari sesi tanya jawab ini kami ulangi lagi pengumuman bahwasanya e, untuk rekaman kajian baik itu video maupun audio insya Allah akan diproses sama Takmir dan ketika sudah siap untuk dibagikan atau disebarkan nanti akan diumumkan lebih lanjut oleh Tamir dan juga panitia. E, kemudian untuk pengumuman berikutnya kami ulangi lagi bahwasanya dua pekan lagi dari sekarang yaitu tanggal 27 Mei 2012 di tempat dan jam yang sama yaitu hari Ahad jam 9 pagi di Masjid Jami Alum ini juga kembali akan melaksanakan tablik akbar yang akan dilaksanakan dengan pemateri Ustadz Syabuddin Umar MM dari Jakarta. Beliau akan menyampaikan kepada kita dengan tema air mata dan darah ahli sunnah wal jamaah di Suriah. Pengumuman berikutnya yaitu terkait dengan penerimaan santri baru dan mahasantri baru. Alhamdulillah saat ini lembaga bina masyarakat untuk tahun pelajaran 2012-2013 membuka angkatan pertama untuk SD Islam Al-Um dan juga Mahat Al-Aimah SD Islam Al-Um masih membuka pendaftaran sampai bulan Juni dan bagi para jamaah yang memiliki putra putri untuk bisa didaftarkan silakan menghubungi di kantor SD Al-Um yang ada di sebelah masjid. Adapun untuk Mahat al eh, pengumuman ini juga sekaligus meralat dari pengumuman sebelumnya bahwasanya untuk calon mahasantri Mahat Al-Immah tidak dikenakan biaya pendidikan alias gratis biaya pendidikan dan hanya menanggung biaya hidup sehari-hari atau makan sehari-hari saja. Jadi ini sekaligus rawat pengumuman sebelumnya yang di sana disebutkan ada biaya pendidikan maka untuk saat ini kami umumkan bahasanya biaya pendidikan untuk lima alimah adalah gratis. Oleh karena itu mungkin bagi para jamaah yang memiliki keluarga ataupun kerabat yang sudah lulusan SLTR sederajat bisa untuk mendaftar di Madalimah dengan menghubungi di kantor lembaga bina masyarakat yang ada di sebelah masjid. Menilai pengumuman dari bahwasanya kajian ini, kajian sekarang ini yaitu topik kabar tentang masalah sihir ini akan kami lanjutkan atau kami tindak lanjuti dengan kajian berikutnya tentang masalah yang sama yaitu tentang rukyah syariah ini baik itu untuk menangkal sihir dan sebagainya yang mana kajian akan dilaksanakan melalui radio Alum FM 102,5. Adapun jadwalnya mungkin para jemaah semuanya bisa mencatat. Kajian ini akan dilaksanakan pada setiap hari Ahad, Senin dan Selasa. Adapun jamnya untuk hari Ahad dilaksanakan pada jam 4 sampai jam 5 sore. Di sana ada kajian tentang rupiah syariah. Dan untuk hari Senin dilaksanakan mulai pada Isya sampai selesai. Ya mungkin bisa sampai jam 10 malam. Jadi nanti para jemaah bisa yang mau berkonsultasi dengan panjang lebar bisa langsung berhubungan di melalui di radio. Sedangkan untuk hari Selasa acaranya dilaksanakan pada pagi hari jam 9 sampai jam 10 pagi hari. Acara dan bagi jamaah yang tadi sudah menghubungi panitia untuk mau berkonsultasi tentang masalah sihir dan sebagainya setelah acara ini, maka bisa kami layani dengan waktu yang terbatas. Adapun untuk selanjutnya nanti bisa berkesinambungan eh, dengan Ustadz Arifuddin yang akan menangani masalah rukyah ini di Masjid Jami Alumni. Baiklah, Ustadz sudah siap. Kami persilakan Ustadz untuk melanjutkan sesi tanya jawabnya. Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, apabila ada seorang ustadz melakukan maksiat atau mendek, sampai mendekati zina, tidak menegur kemungkaran atau kemaksiatan, lemah atau agak tunduk, tidak bisa tegas terhadap orang yang jelas bermaksiat, tetapi banyak bersedekah atau menyuplai materi maka apakah ustadz ini kira-kira terkena sihir dari orang tersebut apakah kita masih bisa atau baik mengikuti taklimnya kemudian pertanyaan yang hampir senada satu hampir senada ini Ustaz. Ya. Eh, masalah kiai ini kalau tadi ustadz sekarang kiai yang melakukan praktek sihir atau dengan ikat-ikatan maupun perantaraan lainnya seperti telur, tanah kuburan, bunga-bunga dan lain-lain. Bagaimana seorang kiai melakukan hal itu ya? Sehingga banyak kalangan masyarakat umum percaya bahwa itu adalah suatu hal yang baik. Soalnya yang melakukan adalah orang alim atau kiai. Iya, jadi masalah masalah-masalah ini tadi ya jadi kalau yang pertama yang dengan kedua hampir sama tapi berbeda ini. Itu berbeda. Pertama yaitu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang orang beriman, orang yang bertauhid itu kalau melakukan perbuatan maksiat itu tidak hilang imannya, tidak hilang tauhidnya. Tapi dia dikatakan yaitu imannya tidak sempurna. Demikian. Jadi imannya tidak sempurna seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zanin wawa mu'minun, kan gitu dia. Itu yang dipakai landasan para apa ahlu sunnah jamaah bahwasanya tidaklah seseorang melakukan zina sedangkan dia dalam keadaan beriman. Itu penjelasannya. Jadi dia melakukan zina itu karena imannya kepada kemaksiatan itu ketika itu tertutup hilang. Jadi masalah iman yang lainnya sudah disebutkan nanti dia masih melakukan sedekah, masih melakukan sholat dan lainnya, masih tetap dia. Karena itu imannya tidak sempurna ketika itu. Jadi menurut Ali Sunawal Jamaah orang demikian imannya tidak sempurna. Jadi bagaimana perlu dijauhi? Tidak usah dijauhi makin jauh nanti. Justru bagaimana kita masih saudara ketika itu. Jadi kita nanti dengan dekat bisa beri nasihat dan lain sebagainya. Begitu aja. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah demikian. Kalau ahli apa kalau orang orang khawarij dia mengatakan itu adalah sudah tidak beriman dan tidak kafir katanya. Al manggilah bainal manggilatain kan gitu dia. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah tidak. Jadi tidak hilang imannya lebih-lebih itu dikatakan di sini tadi yaitu dia masih sotako dan lain sebagainya masih mau amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya jadi amar ma'rufnya nahi mungkarnya perintahnya yang baik ya kita kita ikuti alhamdulillah dia masuk itu dan mudah-mudahan nanti dapat hidayah dari Allah dan lain sebagainya kan gitu sedangkan yang kedua tadi udah jelas tadi udah jelas jadi kalau Seseorang melakukan perbuatan sihir. Jadi kalau itu sampai sudah apa itu kepada setan, perantaranya kepada setan, itu dia sudah jelas tadi. Lebih-lebih kalau dia meyakini itu sesuatu. Jadi apa itu demikian biasanya saya dulu juga pernah, Pak. Di apa itu belum mengerti, belum belajar itu tempatnya seorang haji juga itu, ya dukun itu yang memang kita diajari anu nanti bagaimana untuk menyembuhkan ini untuk menyembuhkan orang ini demikian itu diberi telur diberi telur nanti suruh apa itu suruh mecah ngadap kiblat kemudian diusek-usek karo kaki nah itu kan betulnya juga apa itu akhirnya kan benci pada Ka'bah kan gitu kan benci pada kiblat gitu kan telur yang sudah kopi sudah kemeker dulu gitu gitu dia suruh nunjuk gitu dan kakinya dengan atap kiblat itu kan masa gitu setelah belajar begini masalah saya dulu pernah disuruh begitu gitu <laughs> lah kan gitu dia itu kan berarti apa apa hukumnya kalau benci kepada kiblat akhirnya kan menghina kiblat dengan dok kemlekeren itu kan iya kan itu kiai haji juga gitu dia mulai itulah dia itu kan maksudnya begitu menghina Ka'bah kan gitu itu kan siapa yang ngajari setan kan Iya kan? Lagi <laughs> gitulah dia betulnya. Jadi dah sudah jelas jadi hukumnya tadi sudah jelas. Jadi kalau anu, kita tidak menghukumi siapa jadi hukumnya tadi dari dari itu kalau itu dengan perantaran setan kalau perantaran jin sudah jelas Allah yang hukumi dalam surat al Baqarah 102 tadi apa walakin syaitan kafaru ya, walakin nasayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra Allah menghukumnya saya bukan. Hmm. Assalamualaikum ilaik berikutnya bagaimana kalau kita menggunakan daun bidara tetapi hasil dari perasan yang telah diperah atau diproduksi suatu perusahaan berbentuk botol apakah bisa digunakan ataukah yang demikian menyelisih sunnah jadi yang apa itu yang di yang yang apa? Yang disyariatkan, yang dianu itu yaitu yang masih basah. Daun bidara yang masih basah itu dia, masih hijau itu dia. Tapi kalau mudah-mudahan gitu insya Allah jadi apa? Kalau sudah tidak ada, sudah ada adanya gitu mudah-mudahan juga masih apa? Ada manfaatnya demikian. Gitu. Tapi yang itu kan hanya apa hanya sarana jadi ingat sarana semuanya itu kita sana tadi itu hanya sarana jadi apa ambah semuanya dia hanya sarana saja itu dia jadi habis itu tidak akan datangkan manfaat dan madorot kecuali apa iden iden Allah kita kita jadikan sarana aja jadi ayat tadi juga demikian itu tidak bisa datangkan manfaat dan madorot tapi yang bisa siapa? Allah. Kita tidak boleh meyakini ayat itu demikian. Ini tadi juga demikian. Karena memang sulit ya mendapatkan itu kan adanya ini. Mudah-mudahan Allah apa, beri manfaat dengan itu. Gitu aja. Berikutnya ada seorang mengeluhkan bahwa dia pernah kena kristenisasi bersama keluarganya. Orang tuanya percaya pada Kris. Kemudian dia bercerita bahwa dia banyak dirukyah oleh ustadz, merukyah sendiri juga ia. Namun ya, ada di antara mereka yang menyarankan saya agar bisa sembuh supaya membuat bubur seperti sesajen. Kemudian e, diberi dengan berbagai hiasannya dan seterusnya. Dan bahkan dia pernah bermimpi katanya disuruh sujud pada Yesus. Hmm. Apa yang harus dilakukan? Nah itu apa itu kalau sampai suruh sujud apa itu ya salah. Jadi sujud itu hak istimewa Allah, hak hakumullah tidak boleh diberikan pada makhluk. Jadi tidak boleh. Jadi kalau sarana itu sarana yang apa itu dilarang itu tidak boleh. Jadi umpamanya minta ayam putih untuk dikurbankan di sana ayam cemani untuk dikurbankan sana. Nah, itu kalau berkurban pada selain Allah tidak boleh. Jadi kalau sampai sudah berkurban pada selain Allah tidak boleh. Jadi kalau seperti dibuburkan tadi <coughs> dikurban pada siapa nanti biasanya ada itu. Gitu. Jadi ada pernah orang datang itu juga dari seorang dosen dari Surabaya dulu ke rumah. Itu dia depresi berat gitu dia. Persimpannya kiai juga demikian. Padahal itu orang Muhammadiyah itu saya salahkan. Sampai orang Muhammadiyah sampai ke tempat kiai. <laughs> Salah. Jadi katanya jinnya itu besar yang ikut itu katanya. Jinnya besar kali ikut tidak bisa, tidak berani saya mengeluarkan, tidak berani katanya. Itu katanya maunya suruh kurban yang putih, suruh selamatan di Masjid Ampel sana katanya gitu ini tidak benar, tidak kan? benar. Kalau saya bisa melihat sinnya itu sajak kelai aku. <laughs> saya kalau masa sudah tahu tidak berani itu rugi ya. Kalau saya bisa tahu langsung sajak kelai itu. Saya geret saya injak-injak aku. <laughs> Jadi sampan itu bukan itu. Saya yakin. Sama adalah kalau saya dokter apa ketika itu saya tanya dokter apa katanya dokter katanya sudah apa itu depresi yang tinggi sudah tergantung pada obat. Ya, itu betul lah itu. Kalau dokter karena ilmunya itu belajar. Ilmu belajar dari penyelidikan dan sebagainya. Kalau namanya dukun itu ilmunya belajarnya dari kamar mandi ya, Bun. dari WC, <laughs> dapat jin kan dari WC dan sebagainya. Itu tidak tidak bisa jamin. Nah. Gitu. Terus ketika itu datangnya tiga Ramadan, sampean obatnya kalau saya Sampean sekarang jangan kembali ke Surabaya. Sarap bersaing Anda itu untuk hidup di ibu kota tidak kuat. Sampai harus kembali ke desa, di Lamongan lagi. Itu pertama. Yang kedua, sampai pulang nanti jangan pulang ke rumah. Eh, tikat di masjid sampai lebaran. Baca Al-Quran, puasa, gitu. Sholat di jamaah, capek nanti tidur, gitu aja istrinya ngalahi nanti yaitu nyucikan pakaiannya dan ngirim untuk buka dan sahurnya. Benar itu dilakukan demikian dia anak. Paling ingin sembuh dia mau tidak membaca Al-Quran bisa dan sebagainya. Ngaji terus terus ya, banyak banyaknya membaca Al-Quran banyaknya. Capek tidur di masjid dan pulang. Tanggal 3 Sawal datang lagi ke rumah, terima kasih Ustaz saya sembuh katanya. Iya, iya. Yaitu orang demikian itu kan kalau kita di rumah sakit penyembuhan rehabilitasi apa itu orang-orang kena narkoba itu kan suruh ngaji, suruh pikir suruh baca Al-Quran itu dia. Karena apa? Zikir itu la ilaha illallah syarikalah. Panjang pendeknya kan sudah pas. Al-Quran juga demikian. Nah, itu gerakan-gerakan ini bisa memotivasi itu sarap-sarap yang kan longgar, yang gak kendor, itu nanti bisa sambung kembali katanya dokter itu dia nah, itu benar itu dia itu lah itulah yaitu apa jadi bukan bukan demikian tadi jadi kalau penyembuhan penyembuhan yang apa demikian itu yaitu bukan melalui jin bukan anu kita mempunyai cara sendiri yaitu dengan zikir insya Allah itu dengan itu saya lihat di Jogja itu di Tulang Bawang atau namanya itu di sana ada mahat rehabilitasi orang-orang apa kurban narkoba. Itu banyak yang sembuh itu tadi diobati dan obat-obatan dan juga obat syar'i tadi begitu dia. Obat obat syar'inya itu suruh zikir, suruh baca Al-Qur'an, diajak salat gitu. Pikir kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu saya tanya dokternya itu namanya juga mantan pendeta yang membuat konsep kristenisasi se-Indonesia dia dia masuk Islam sekarang buat ma'had rehabilitasi kurban narkoba. Itu yang buat konsep kristenisasi Indonesia itu dia. Saya pernah ke sana dia itu jadi kena saya tanya apa. Jadi Al-Qur'an itu panjang pendeknya kan sudah. Nah ini bisa menggerakkan saraf-saraf yang itu tahlil kalimah tauhid itu juga ada suruh baca banyak-banyak itu banyak yang sembuh di sana ada yang sudah apa itu ada yang sudah apa itu sampai kemaluannya itu keluar terus itu lah air, air maninya keluar terus itu ada sudah sampai gitu sarapnya rusak sarap sarap seknya dah rusak ada ada sarap matanya ada sarap anu dah rusak itu pengobatannya dengan itu jadi di samping obat-obat kedokteran obat medis ada obat syari dua-duanya dijalankan itu banyak yang sembuh dia sana gitu Pertanyaan terakhir ya, karena waktunya sekaligus dua ini. Ustaz. Yang pertama, apakah orang yang terkena sihir itu juga merupakan takdir Allah dan apa yang harus kita lakukan apabila kita terkena sihir? Apakah kita pasrah dengan apa yang kita alami karena itu merupakan takdir Allah? Kemudian yang kedua, yang terakhir ini merupakan pertanyaan dari ummahat kelihatannya bahwa ia pada siang hari tidak mengalami gejala apa-apa. Ketika siang hari eh, ketika malam hari khususnya kalau mau tidur dia terbayang-bayang oleh bekas pacarnya atau laki-laki yang pernah memiliki hubungan dengannya. Kemudian dia bertanya, apakah ini juga termasuk sihir? Syukran. Yang pertama tadi apa? Tentang takdir. Berkenaan dengan takdir sih. Ya, itu kan tadi dengan izin Allah kalau memang sudah kena. Jadi bagaimana? Ya, itu ya. tadi diobati. Jadi tidak tidak tidak tawakal. Kita harus berusaha. Kita harus apa, tawakal pada Allah dalam berusaha itu. Jadi bagaimana usahanya? Itu nanti jalan-jalannya. Jadi nanti kalau ini tidak habis dan tidak ada lagi. Karena itu dari baru cara-caranya sedikit. Itu nanti bisa dari diakses Ustaz ya jadi bisa anu di, bisa dibaca tuh sekitar berapa saat tadi nah. ini tadi materi ini 12 halaman 12 halaman berapa itu nanti bisa dimiliki itu bisa dibaca dengan anu itu baca sendiri insya Allah bisa nanti gitu jadi kalau kalau nanti ayatnya ada bisa baca di sini bisa dibaca Al-Qur'an ada tertulis ayat-ayatnya ada gitu Baca baca apa? Yang terbayang-bayang Yang terbayang-bayang itu jadi ya anu itu tadi lah ada apa ada kemungkinan juga kalau dia juga masih mengharapkan yang laki-lakinya dan juga begitu dan mungkin karena sangat cintanya itu terus sudah apa tertulis kuandel sekali di syaratnya <laughs> tertulis tebal kan karena tidak terhapus-hapus teringat-ingat terus itu dia mungkin juga bisa demikian iya kan ya, namanya namanya tulisan kan, gitu kan jadi kalau dulu cintanya sudah benar-benar itu sulit sulit teranu oleh karena itu kan ada istilahnya broken heart, broken heart iya kan patah hati karena sudah tidak anu, bukan karena disihir eh, karena sarapnya ini tadi kan semuanya nanti akan dijelaskan caranya kan setan itu hingga disarap itu kan itu kan belum cara caranya kan tadi kan jadi kan cinta tadi kan ciri-cirinya gitu bagaimana terjadinya kan gitu dia jadi nanti kalau masalah cinta itu tukang sihirnya mengirim jin suruh tinggal di sini kemudian macet-macet sarapnya di situ dia kan gitu dia Nah itu kalau tidak disihir, bukan dipecet, karena dipijet awal dewe. ya, <laughs> karena hatinya sendiri. <laughs> lah gitulah dia. Jadi, nah, semuanya anunya nanti kesarap ya, gitu dia. Kesarap semuanya kesarap. Sekalipun itu disihir nanti bukan anu, jinnya jadi ya di situ disarap itu dia. Jadi kalau nanti sihir pendarahan itu sihirnya apa? Si, kalau disihir itu dia si apa jinnya tinggal di rahim perempuan itu di tempat pendarahan itu dia tempat salap darah itu dia kemudian entah dirusak atau dipancal gimana terus akhirnya berdarah terus itu dia begitu dia itu kalau nanti sihir cinta yaitu bagaimana menimbulkan ini di saraf ini supaya cinta terus gitu dia rindu terus terngiang-ngiang terus gitu dia gitu dia gitu dia Ah, jadi bukan si oh, bukan jinnya kemudian sembarangan enggak. Semuanya itu nanti di situ gitu. Itu kalau melalui sihir. Jadi kadang-kadang tidak melalui sihir juga bisa. Kerap penyakit, kita kan si sarapnya juga nanti juga. Jadi seperti yang kejadian yang banyak itu sering di SMA atau di SMP sering apa itu surupan masal. Itu kadang-kadang kadang-kadang karena penyakit medis yang saya pernah alami berapa kali ini banyak adalah penyakit medis kemudian kok masal bagaimana gara-garanya ustadz yang apa itu pertama ustadznya yang merukiah belum mengerti caranya yang keduanya itu biasanya kejadiannya masal itu anak perempuan perempuan itu adalah jiwanya lemah yaitu melihat temannya demikian takut kemudian dia kena juga gitu dia yang saya alami itu setelah anu ya tapi ya akhirnya karena masa kemudian dirukiah yang rukiah tidak ngerti ditipu jinnya malah masuk itu pernah di majun itu ngakunya jinnya dari Gunung Ngawu, dari hutan Ngawi, dari Gunung Kendeng dan lain sebagainya. Tapi di Rukiah Ustadz tiga hari itu tidak sembuh, keluar masuk keluar masuk malahan. Gitu itu akhirnya setelah tiga hari oh, ini yang salah merukyah yang merukyah pak saya tuh salah merukyah tidak tidak bisa tidak ngerti mestinya ini tadi penyakitnya medis akhirnya malah kesurupan jadi merukyahnya bagaimana ya tadi dengan air begitu saya bacakan ayat air dingin ini karena sarapnya tegang air dingin air kolkas itu dia saya bacakan ayat minum kemudian saya suruh mengusapkan kepala apa wajahnya dan kepalanya itu alhamdulillah sembuh tapi tidak berhenti di situ periksakan ke dokter biar diobati pangkalnya asal usulnya biar diobati gitu dia nah, itu setelah diobati alhamdulillah ya sembuh dia jadi ada yang tipes ada yang apa itu mah mah itu juga seperti kesurupan pak nanti kalau akut Mah itu kalau akut nanti bisa keserupan. Bagaimana caranya? Nanti cara kalau waktu nggak besok. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Ayo ikhwah, jazakumullah. Demikianlah ya kajian kita dan adapun materinya sekali lagi syujun atau banyak dan bercabang akan tapi yang telah disampaikan oleh Ustaz Hafizahullah mudah-mudahan bisa mewakili Dan selebihnya kita tutup dengan kafaratul majlis.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 Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih. Yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara. الشمس والقمر بحسبان Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? خلق الإنسان من صلصال كالفخار Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? رب المشرقين ورب المغربين Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? يخرج